ta'u amrohum bainahum zubura wa inna hadhihi wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattakun ta'u amrohum bainahum zubura kullu hisbim bima ladaihim farihun Fatakot to umongko oh, podo terpecah-pecah sopo umat. Ail adba'u tegese podo terpecah sopo poro pengikut. Amrohum ing dalam urusan babakan agamane aidi Aidinahum tegese babakan agamane adba Benahum antarane adba idw zuburon hale piro-piro kelompok atau hale rupo piro-piro kelompok. Halun min fa'ili taqatu. Utai dawa zuburon dadi hal songko fa'il neng lafat takotou. E ahzaban tegese pira-pira kelompok mutakhalifina kang beda-beda kabeh. Kal Yahudi kaya dene kelompok Yahudi, kelompok Yahudiyah nggih, wan Nasara lan kelompok nggih Nasrani, wa ghairihim lan liyane Yahudi lan Nasrani. Kulo hisbin saben-saben kelompok bima lan perkara ladehim kang mungguwe hisbin dhewe atau menurut versi dhewe. Indahum mungguwe versine dhewe menadini sanging babakan agama iku farihuna iku seneng kabeh. Masruruna tegese dianggap seneng sira kabeh. Fadhar hum mongko ngembarno sira Muhammad. Fadhar mongko ngembarno sira Muhammad hum ing kufar. E utruk tegese ngembarno sira Muhammad kufar Makkah ta ing pira-pira kafir Makkah fi khomrotihim ing dalam kesesatane kafir Makkah. Dolalatihim tegese kesesatane kafir Mekah hatta khinin tumeka maring ajale kafir Mekah. Aihini mautihim tegese tumeka maring batas matine kafir Mekah. Ayah sabuna an nama numidduhum bihi mimma liwabanin nusari ulahum fil khairati balla yasurun. Ayah sabuna onoto podo nyongko podo ngeklaim sopo kafir Mekah an nama numidduhum Angin pestine dawa ana ingsun to ngekeki longgar ingsun Bumi ing kafir Mekah bihi klan manuk tihim tegese maring ingsun ing wong akeh min malin sanging donya wa bani lan anak kabeh fidunya ing dalam donya. Mereka ketika tak kei donya apa nyangka nusari iku gawe akeh ingsun, gawe kesusu ingsun, manane gawe nuajiru tegese ngesusono ingsun. Lahu mare wong akeh fil khairati ing dalam kabian la ora balas uruna balik ora ngerti sapa ngakeh. Ana dalika sak temne kasrotul amwal iku istidrojun iku mau ujian atau ngelulu lahum kedua kafir Mekah. Mun niku bakasane tiyang elek niki mulai bakas tiang apik. Innaladina saat temne wong akeh hum kang uti ladina min khasyati rabbihim krono saking wedine nang pangerane ladina. Khofihim tegese pangerane wedine wong akeh min saking Allah, musfikuna iku kuwatir kabeh. Khaifuna tegese kuwatir kabeh min adzabihi saking terjadine siksa Allah. Waladina lan akeh hum kang uti ladina bi ayati rabbihim kan ayat-ayat pangerane Allah. Rupane ayat Qur'ani tegese Qur'an yuk miruna iku padha iman sapa ngakeh sadikuna tegese benerno sapa ngakeh. Waladina lan uti wong akeh hum kang uti ladina bi rabbihim kan pangerane ladina iku la yusyrikuna iku rak padha musyrikna sapa ladina. Mahu sertane Allah ghairahu ing liyane Allah, tidak pernah mensekutukan Allah dengan yang lainnya maksud. Waladina lan wong akeh yuktuna kang padha ngamal sapa ladina, yuktuna tegese paparing sapa ladina, ma ing apa wae atau kang padha paring sapa ladina. Atau tegese padha paring sapa ladina minas sedekati sing sedekah wal amal lan pira-pira ngamal as-solihati kang soleh. Lawa kulubum khale utai atine ladina iku wajilatun wedi banget, khaifatun tegese wedi banget Allah tukbalento ora den tampa sedekah minhum saking wong akeh. Wong apik sering ngamal tapi punya ketakutan jangan-jangan gak ditampa saking wedine pangeran annahum. Terus dia perasaan saat temen ngake yukodaru dan kira-kira ana qabla sedurunge annahum pola muljari lam jar'ili annahum ila rabbihim mangir pangeran ngake rojiuna ku bali kabeh. Mulai kate mengkon-mengkon kabeh yusari una iku cecepetan kabeh, gegancangan kabeh fil khairati ing dalam pira-pira wahum Wa hum ta kabeh laha maring khairat iku sabikuna iku nyalip kabeh. Maksudnya wis wis ditulis dhisik kabeh. Wong-wong iku nglakoni keapian dan ya pancen catetane dhisik-dhisik wis dadi wong apik fi ilmillahi taala ing dalem ilmune Allah taala. Wa hum khalite ladina laha maring hasanat to khairat iku sabiquna wis dadi wong dhisik kabeh fi ilmillahi taala ing dalem ilmune Allah taala. Wala kalifulan ora merdi-merdi ing nafsan ing awa-awaan ila usaha kecuali ing kemampuane nafsan to kota hati kesi kemampuane nafsan. Faman mengkoti sabane wong lam yastati ora kuasa sapa man ayu sholian salat sapa man ko iman haling salat sapa man san halil lungguh. Waman disabane wong lam yastati ora kuasa sapa man ayu sumain to poso sapa man fal yakun mongko mangano sapa man. Waladaina lan iku ana ing sanding ingsun ing danaon sanding ingsun kitab bunute kitab lan iku kang ngendikan apa kitab bil haqiq lan hak. Dimaklan perkara amilat kang lakoni apa nafsun hu emak bahwa kita kitab Allahul Mahfud itu loh sing dijogo, Allahul Mahfud. Catatan sing terjaga. taruh kan dan tulis sing dal Mahfud apa amalu amal pira roh Wa Wahum utai ini nufus an alamilatu kang lakoni, lakoni ngamal nopo mawon Kula yudlamu lamuna ani ngoyo sopan nufus. Sean babar pisan minasange amal. Falayung kosum kosu mongko radin kurangi apa min sawabi amal khairat sangking pira-pira ganjaran ngamal apik wala izatu lan ora den tambahno apa fisayat ning dalam ngamal elek. Pun kula terangno nggih sing niki ayat ini populer sekali istilah napa kullu hisbim bima ladaihim napa farihun. Di tiap kelompok, nggih kelompok napa mawon, baik internal agama maupun di luar agama kados Yahudi, Nasrani, Islam maupun dalam kelompok Islam itu sendiri atau Nasrani itu sendiri atau Yahudi itu sendiri mesti bangga mbek tuntunan atau anggapan ya. Pasti ini anggapan agama atau faksi utawi kelompok utawi nopo lah sing macam-macam yang di dalamnya sendiri. Kulo namun gadah niat ya nerangaken istilah Yahudi ya. Yahudi ini istilah ku kalih ya. Kalau sedang baik atau dianggap baik. ini istilah Tengkoran dong. ya Ampun dipakai untuk membaca Yahudi Zionis sekarang. Ya, Yahudi itu kalau sedang dianggap baik atau sedang baik niku dianggap marga. Dados Nabi Yakub. Yakub niku duwe bapak jenenge Ishak nggih. Yakub niku bapak jenenge sinten? Ishak. Ishak duwe bapak Ibrahim berarti Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yakub niku gak ada anak kata, Sing li abawen namung Yusuf mbek Bunyamin. Yusuf Mbak Bunyamin gadah durur li kata termasuk Yahuda, termasuk sinten Yahuda. Sing akhirnya drengki Nabi Yusuf terus gadah rekodoyo kan membuang. Yahuda nu tiang saya, tiang soleh. Pada akhirnya dia jadi nabi. Terus dulur dulurin Nabi Yusuf niku usul Yusuf itu dimusnahkan, dibunuh. Niku Yahuda usul, ojo dipateni, dosane kegeden ini dibuat toa. Mana wong Yahudi ya wedi dosa, mergo mbah-mbahe ya wedi napa? Dosa. La taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubbi. Ijek duwe sakake yal taqit hu ba'dus sayyara. Ya aja dipateni dibuak wae ning gone sumur, tapi yo ya sing kira-kira ana sing nemu, aja sumur sing mati, sing rano ana sing apa? Nemu. Mergo nak dibuak ning sumur rano ana sing nemu, padha karo napa mate? Mate. Nah, Niki penting sekali saya terangkan. Saya itu karena risau, sangat-sangat risau. Ada buku liberal dan itu ada yang menganut buku itu dikarang oleh intelektual Muslim yang mengatakan semua agama itu sama. Gara-gara dia salah dalam memaknai ayat Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasoro wasofiina man amana minhum billahi wal yawmil akhir falahum nawa ajruhum inda Jadi ini kan kelihatannya dari ayat ini, kata dia, kan ada kesejajaran, ada kesetaraan yang iman, yang Yahudi, yang Nasrani, yang Sobiin, asal mereka iman dan berbuat baik, ya surga, kamanilah khofun alaihim walahum Sehingga mereka bilang bahwa Yahudi Nasrani kalau yang baik ya sama dengan orang Islam masuk nopo surga. Kulo nu nganti mati, gih, kulo nu akan terus ngomong begini terus, gih. artinya menjelaskan. Memang tugasnya ulama itu menjelaskan. Boni ono tenan bin buatan salah. Kalau Yahuda dengan makna dia turunan Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Tentu ini nama marga. Nama apa? Marga di tiang sinten mawon cek tiang Palestina cek Libanon cek tiang Mekah Medina angger turunannya Yahuda gitu disebut nopo Yahudi paham gitu disebut nopo Yahudi tentu atas nama turunan ini dia bisa seorang muslim yang baik atau orang Yahudi cekek atau Nasrani cekek atau orang ateis tapi tetap jenenge Yahudi wong bambai e. Yahudi nah di ayat waladina hadu itu di sini Yahuda marga, jadi bukan Yahudiyah satu faham sing anti Muhammad, anti Islam. Nah, itu mesti ala faham eh. ya? Eh? faham sih kalau maksudnya. Kalau baleni malah ya, mau di rumah no, ya. ben ngaji ilmu. faham ya? Quran turun niku ngangge istilah resmi. Kemudian ada istilah yang datang kemudian. Lah yang datang kemudian ini musibah dianggap pakem. Terus digo anani Quran sing turun luweh dhisik. Sampeyan tak contohno sing gampang, paling gampang ya, dan mesti paham sampeyan. Tak contohno paling gampang ya mesti paham. Istilah ning Quran, iblis malaikat boten. Mun sama jawab, istilah teng Quran iblis malaikat ora? Malaikat. fasa jadal Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun illa iblis. mohon berarti saya istilah Quran nu iblis malaikat ora? Malaikat. Resmi. Kemudian kita pas ngaji zaman madrasah, zaman yang musola, zaman yang masjid, wah ger kiai, ger guru ngomong. Pelanggerane malaikat, definisi malaikat iku makhluk sing ratau bantah pangeran, ratau tau nyulayani pangeran. Sehingga wong terus kaget ketika suatu saat dek ngaji tafsir Jalalain diceritani, iblis itu malaikat. Malaikat kok ngono? <laughs> Ya, malaikat. Nah, padahal definisi ini datang setelah ayat itu turun. Padahal definisi ini gue gampang no. pokoknya nak jenenge malaikat atau bantah atau mikir. Pokoknya harus dikongkon langsung nurut. Padahal wau malaikat mikir ya bolak balik. Drengki gitu. Bolak balik. Lah kados ngoten niku. Zaman yang enten Quran turun niku jenenge Yahuda ya sing turunane Yahuda. Paham nggih? Niku ruwono tenan. Sehingga dilem ya mungkin wong turunan iki sing dadi wong apik nggih pirang pirang-pirang. Nah, Israel itu jeneng tiang riyen. Mulanya yang geruang ape? ya Bani Israel terus akhir ayat wa anni tukum, alal Ini Iki Israel sing ape sing iman. Rungokno tenan. Ini nak sekali sampean salah ini fatal. Suatu saat lahir sebuah negara sing disebut negara Israel yaitu sing saiki dadi tanggane Palestina nama naisen nama negara sehingga orang Afrika, orang Amerika, turunan Jerman siapa saja yang bermental, yang bermukim di situ dan berKTP di situ disebut bangsa Israel. Faham? Tentu orang ini bukan Israel sehingga Andi anti fadl tukum. Alalala. Faham ya? Lana Israel negara yang datang kemudian terus buat analisis, itu Bani Israel sing tukang rusak dunia. Mergo ayate la tusiduna fil ardi ya nak tepani kuwe elek, lah nak tepani ayat ya Bani Israil sak terusnya su anti tukum. Berarti ini kan bangsa pilih pilihan. Mulane niki perlu ya pentingnya ngaji teng mriku. Dadi anggere ana Quran ya Bani Israil niku turunan Israel secara genetik, secara nasab. gini ku min auladi Yakub. sampai delok teng Jalalain teng tafsir mana saja. Ya Bani Israil ai aulada Yakub. Dan itu untuk menghitopi turunannya Nabi Yakub yang saat itu hidup di Mekah Medina, bukan bangsa Israel yang sekarang bermusuhan dengan orang apa? Palestina. Lalu kemudian walawal zaman bangsa Israel itu jadi satu nama negara. Naison tenggene Palestina. Lalu kurang ada hubungannya beban mbek Israel Quran. Nak sing mereka tepaan turunannya Yakub ya ada hubungannya nak buatan nggih? buatan karena yang sedang di negara Palestina bisa orang Afrika, orang Amerika, siapa saja yang secara negara berKTP apa? Israel. Nah, Yahuda tegene Quran kalau tunjuk nge, beberapa wong Yahudi sing dalam Quran. Innalladzina amanu waladina hadu wan nasoro Ini tuh karena marga. Nah, sama tangklet, dana nak wan nasoro, guys. Wan nasoro di ayat itu artinya nasoro songko kata nusronu Isa. Wong Arab ku nak darani nulung Nasoro. Ansor. Nasir nak dijamakno napa? Ansor. Masdare Nasoro. Di wong sing tau nulungi Nabi Isa disebut Nasoro. Lah nulungi Isa, nulungi Nabi Isa sebagai wong apik, sebagai nabi ditulung. Melane dilem wong Nasrani, mergo tau nulungi Nabi Isa. Lah Nasoro sing maknane nulungi Nabi Isa iki Nasoro sing ora Trinitas. Nasoro sing boten Kristen Katolik Protestan saat ini buat Nasoro sing mboten apa? Trinitas. Nasoro sing nate nulung Nabi. Lah itu sing dimaksud ayat tengah akhir juz 6 Lata jidan na dan nasi watalil ladina amalul yahuda ladina asroku. Tapi na akarobahum mawat datalil ladina amanu ladina kolu inna nasoro. Muhammad kamu akan menemukan kelompok yang sangat mencintai kamu Muhammad, yaitu orang-orang alladzina qalu inna nasoro, yaitu mereka yang ngaku Nasrani. Tapi bukan Nasrani yang bahasa Indonesia sih Nasoro yang nulungi Isa. Lah nak Nasrani sing Trinitas iku Nasoro sing disebut laqad kafara alladzina qalu inna wa salisu salasa. Kowe ngeluh to ra Yo ngelu. Tapi apa ngelu timbang salah paham, Bang. Jadi paling gak kena ngeluh kan sebenarnya orang terang no kita oh eh, di di terang no orang uno. Jadi paling gak aku bantah pokoknya orang ah. uno. nu berkali-kali ditanya sama Ki Igus kok ada buku gini itu gimana? Dalile Quran. Inaladina amanu walladzina. Nah cara jadi sebuti lah Kalau rapal Quran kok jenengan. Ini maksudnya ku piye? Nah itu sampean aja kaget ya. Jadi ono nasoro sing dilem Quran ono nasoro sing maknane boten trinitas. Songko kata nasron, nasir, nasoro. Lha iku sing dimaksud Nasara ning akhir juz 6. Nggih sing dimaksud Nasara ning akhir napa? Juz 6. Nggih niku akrobahum mawaddata ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Nah. Kalau sampean tanya penamaan sing digawe tiang fikih utai tiang tareh niku penamaan sing dibakukan disebut penamaan istilahi. Nggih penamaan napa? istilah. Penamaan sing nggone Quran rata-rata jek ngakoni penamaan luhawi. Mergo Quran itu turun bilisanin Arabiyyin mubin. Jadi tesih bisa pakai genetik, bisa pakai tasmiyah atas nama luhut. Ya atas nama napa? Luhut. Niki eling Nah, begitu juga masalah kafir. Masalah kafir buatan serem biasa, Orang kudu kafir orang Islam buatan tiang petani kafaro yakfuru kufron itu maknanya nutupi gitu. tiang barang nak ditutupi iku jenenge apa kafir wong kafir nutupi nikmat dianggap kafirun nikmat kufronun nikmat nutupi biji-bijian ning bumi disebut kafir kufar Mulane nih Quran ana istilah sebut ini uh, sebut ini sing masarul hayat dunia niku kazer uh, eh, innamal hayatu dunya wa tafakhu wa takatsurum fil amwali wal aulad kama salizarin ajabal kufaro nabatu nggih kama salizarin ajabal kufaro nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama Contohnya donya iku koyok tanduran, sing ajabal kufaro, sing gawokno petani. Jadi kafir tuh mereka betul kok tiang kafir non muslim. Wong karwan ayatnya e, ajabal kufaro nabatu summa hiju fatarohu musfaron, summa kunu, hutama. Nah. Ini kulo cerita, ini penting sekali. Mau nak sampai ngandel kulo, nak kepentakor korobek pangeran. Saya itu resah sekali karena banyak gus-gus yang tanya saya. Ya podo gusi e takok. Biasanya gus takok ragus kan izin, jadi takok gus podo gus. Nah takok gus alim Takok Gus Budo ya sini, isine dadi takok ini. Kalau sering diskusi bik Gus pada alimannya dia Gus Alim biasa maca Bukhari. Kalau lagi biasa mau coba Bukhari setengah apal malah pada padha alime takok. Dia tanyanya gini bukan ini penting sekali. Gus menurut Anda tradisi mengkafirkan sesama Islam itu gimana? Ya tak takoi. Kalau dia orang alim, podo orang alim itu ya biasa, tidak apa-apa, baik. Sama-sama mengkafirkan bagus. Karena sama-sama kafirnya tidak seru. Antara orang alim itu istilah kafir itu tidak nopo seru. Tapi kalau kafir yang di mata orang awam itu seru, maknanya orang Islam. Darani kafir maknanya apa? Orang Islam. Ini saya beri, saya beri contoh betapa salahnya orang yang mengkafirkan sesama muslim. kok nantang kula aja sakniki, jeng pen orang pasar bener dia. nantang menisan ngarepe pangeran. jadi jelas mahkamahnya nopo Jujur. Paham ya? Mergo nak mahkamah dunia itu salah jujur dari tim tertentu, tapi nak cara pangeran mesti nopo jujur. Kalau beri contoh. Nabi Sulaiman itu mungkin kafir betul, tidak mungkin kan? Karena dia nabi. Ketika dapat nikmat Nabi Sulaiman bilang apa? Hada min fadli Robbi liya beluani aashkuru am akfur. Iki nikmati pangeran. Wong kok iso mimpin jin, mimpin manusia. Ya tepak-tepakan. Aku askuru iso aku syukur am akfur utawa ora syukur. Jadi ora kok kafir sing seru metu kok Islam mboten syukur abe. Terus Nabi Musa nate dawuh sing masyhur la in syakartum la aku. Musuhe napa? Wala in kafartum. Kafir temen mriki kafir seru ta kafir biasa? Mboten jawab mawon ben sampean ora ora ora kena sindrom lho disebut kafir. Mboten kafir seru ta biasa? Biasa lah. Dadi biasa mau dijawab. Niki ngaji kok ngaji dialek. Jadi istilah kafir yang nggak seru di Quran itu banyak. lah ini sakartum, la dan wala walain kafartum. Dawi Nabi Sulaiman, liya bluani, aaskuru, am akfur. Itu jelas di Quran ada. Kita semua hafal. Paling nggak pas ayat itu hafal lah sebenarnya. Misalnya mau ngelain sakartum orang hafal bangunnya. Itu jelas ya. Terus Nabi, ini istilah Nabi. Nabi itu kalau ngendikan misalnya dosa yang disepakati nggak ngeluarkan orang dari Islam. Nabi ngendikannya ya kafir. Misalnya Nabi Dawuh di Haji Wada itu terkenal sekali. Latar ji'u ba'di kufaron. Yadribu ba'dukum rikoba ba'din. Kamu setelah saya jangan menjadi kafir lagi. Kafir lagi itu apa? Kalian saling membunuh. Padahal ahli sunnah berpendapat saling membunuh itu menjadi kafir enggak? Enggak kan? Tapi istilah hadis. latar tarji'u ba'di kufar napa? Kufar. Jadi kata kafir maknane nutupi atau bayar kafaro. Mulane tiang nak berdosa, oh disebut nopo Kafaro. Disebut nopo Kafaro. Nah, zaman Nabi Sugeng dia nate dibantah. Nabi Jek Sugeng nate dibantah besok sahabat. Saya ini melakukan melakukan neng rokok, jebule penduduknya yang akeh wong wedok. Lima daya Rasulullah dibantah, ditanya. Kenapa ya Rasulullah? Salah kita apa? Jadi sahabat sing cerdas-cerdas sampai dok lah, ya mesti ratri mau ora penduduk neraka terbanyak. Nabi cek sugeng. Fa uri itu kunna aktsara ahli nar. Karena saya melihat kamu itu banyak penghuni neraka. Niku nak tenggali wat Muslim fakolat imro'atun jazlah. Ada seorang perempuan yang spontan ngadeg, dia pinter. Dosa kita apa ya Rasulullah? Nabi malah ngendikane rontok dramatis. Lima roa itu namin naki soti aklin badinin. Mereka akalem yura sempurna, agama ora sempurna. Jadi dawe suami itu itu cek mikir, nah akal kulo ora sempurna cek gampang Nabi nalar. Tekan agomo jangan betul-betul kurangi kulo nopo ya? ya. Nabi jawabnya e, ya lucu. Wong lanang udah poso, kue raposo poso. Wong lanang nak podo podo wong saleh, nak poso raposo terus. Nak solat solat terus. Nak wong kepengen kepengin ya nak khat raiso iso Poso kepengen poso ya nak khat. raposo poso. Akhirnya orang itu-itu sadar. Dia mau kepengen nape poso nasi kadung kata orang iso poso. Nak poso jek ana apike mergo kon nyaur, nak salat. Lah nak khatam 15 dino berarti sahulah wulan gak Separuh kan? keyakinan yang kene nak wong wedok kodok solat hati kodok itu ora. Mboten kan? Berarti kan total kan? Ya nak poso nabi itu kodok kan lumayan paham ya. Nak solat, Berarti misalnya poin ini wong lanang sholat sakulan penuh, wong wedok separuh nak hete belas dino, lah nak hete enam dino, ya enam dino kan? Nah, elek paling nemen jari Nabi, wayak furnal asir, wayak furna, kue tukang ngakoni kafir. Terus mereka tanya, ayak furna billah ya Rasulullah, apa mengkafiri Allah kata Nabi? Ndak lah, yak furnal asir, sering mungkiri jasane buju. Terus Nabi ngadani wong lanang-lanang. Contohnya ngene cung, in ahsanta ilaiha dahra sumalor ad kasean kolat maro itu mingka hasanan kotu. Wong wedok bu api setahun kecewa pisan. Wong ora ono api iblas, padahal bu api berpuluh-puluh tahun. Wis akeh wape puluhan tahun tinggal wayon arah takop balawa minam. Eh <laughs> wayo barang halal e takop balawa, apa meneh selingkuh, tambah takop balawa. Tapi kadang wedok lucu lho. Ning kota iku wong lanang selingkuh ora njuk pegatan. Perkarane musiman, tapi nak wayo Makanya saya sering dibantah orang kota, teorinya kiai itu salah Pak. Kalau di kota, selingkuh itu tidak apa-apa. Karena nggak permanen. Yang bahaya itu wayo karena apa? Permanen. Wah, aku yo kaget. Wah, aku kiai malah bu eling nongol. <laughs> Jadi perempuan di kota itu banyak. Kalau suaminya selingkuh, dengar itu rapat emosi. Kan musiman. Ya, paling nggak ada duit musiman kan. Tapi kalau wayo kan permanen itu bahaya. Padahal cara kiai kan bahaya selingkuh dibang wayo. Wong cara ya, kiai wayo sunnah yang menakutkan nak selingkuh itu dosa yang menakutkan kan tapi sama-sama berstatus nopo menakutkan. Ya cari ono kelompok nak sing lanang wayah tiga hadiah gue ya mau ibu ibu tetep tekeranyam <laughs> dan ceritanya. Nah an, makanya saya tanya kalau antar orang alim bahasa kafir itu tidak seru karena dia punya sekian contoh kafir secara lugat itu tidak seru-seru amat. Dia tidak seru-seru Sak Nabi Sulaiman sing ora mungkin kafir ya, ngendikan aaskuru amakfur atau yang paling populer inilah lah in la azidannakum. Bandingane wala ing kafartum. Umpama maknane kufur bandingane iman kan ya la in kafartum be wala in amantum tapi la in syakartum be wala in kafartum. Lah niki perlu diketahui ya. Jadi kafir itu kalau dalam bahasa Quran hadis, bahasa dialek delok-delok. Nak pancen kafir hurujun anil millah, keluar dari agama itu sing kafir seru. kufur al kufrul azam, kufur terbesar. Ada kafir di bawah itu. Makanya kalau mereka alasannya pakai hadis, saya tahu betul tek itu di hadis. Bahkan Imam Bukhari terang-terangan bikin judul babun kufrun duna kufrin bab bahwa kata kafir itu tidak harus maknanya kafir sing serem. Judulnya babun kufrun duna kufrin. Ada kafir tapi tidak kafir yang seru, kafir yang maknanya tidak nopo syukur. Ya kafir maknanya tidak nopo syukur. Misalnya Nabi pernah ngedikan isnatani finnas huma kufrun. Dua dosa ini kalau kamu melakukan kamu menjadi kafir. atau fin nasab waniyah alal mayit. Orang yang mencibir nasab, menyalahkan nasabnya sendiri Waniyah alal mayit, nangisi bungok-bungok mayit. Berarti saat dunia kafir kafir yang gersing melanang mati bungok-bungok ono pacari mati bungok-bungok orang kafir kafir. Jadi paham gila. Lah ini sing perlu sampean ketahui. Jadi lah begitu juga bahasa Yahudi Nasrani. Kalau Yahudi Nasrani sedang dikritik Quran, itu Nasrani yang Trinitas. lah. Kau alladziina kolu, inna wa salisu salasa. Ada Nasoro yang maknane masih mas ya wong sing nulungi Nabi Isa. Lha iku sing dimaksud wala tajidanna akrobahum mawaddatal lil ladina amanul qalu inna nasoro. dzalika bi anna minhum qisisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Mulane sampean saya kira janggal yo, zaman sampean cilik nang ngaji ya diwarai. Kanjeng Nabi cek umur 12 tahun dijak ning sampe Abu Thalib ketemu Rohib Bukhaira. Rohib Pendeto, pendeta, terus dikon mulai mergo di, wedi dipateni wong Yahudi. Iki pendeta kafir Trinitas apa pendeta kafir Nasoro sing nulungi Isa? Sing nulungi Isa. Mergo ora mungkin nak Nasoro Trinitas duwe kepentingan nulungi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben sampean ngerti nak teoriku iku bener, datane otentik. Meskipun kowe bingung aku ya tapi ini maksudnya kan lho tentu tujuane wong alim jadi mulang sing roh kan. Dan aku terima mulang ngene ya iso, pokoke sing apik lakoni, sing elek tinggal. Lah iku gerwong wong iso. Mulane kula dhe kanca ora tau ngrungokno khotbah, kesimulane padha kok Gus. Ngongkon sing <laughs> ngongkon sing apik ninggal sing elek. Wakai wong awam tanggaku ora tau ngrungokno khutbah. Dia ini mau gelombang ngaji aku tok. Kulo nu krasa tabel, mau ngaji jenengan liyane aku podo, Ngongkon apik. Ninggal lele. Mari ajengan terus ngomong ilmu sing aku gelem ra gelem mikir lha wis semare aku mangkel <laughs> tapi akhirnya ngaji terus deh perkara perkara ini dia bingung ngadepi ku bingung deh perkara orang ngongkon apik ra ninggal elek tak terangno nasoro iku ana loro bingung deh dia dia kan nasoro iku mesti elek bareng ilmu ini mesti elek kowe ora apal Quran kok aku apal tak wacana ayat akhir juz 6 kan jelas wala tajidanna akrobahum mawaddatal lil alladzina qalu inna nasara. Ana maksud ben wong sing seneng kowe yaiku wong-wong sing Nasrani. Nasrani sing Trinitas iso gak seneng Nabi Muhammad? Ora iso. Jadi kaji Nabi cilik rolas tahun itu ditolong pendeta Buhaira. Anyaran dadi Nabi sing ngakoni ya warofah bin Naufal. Padahal dia penginjil. Kenapa penginjil? Pertama sahabat ditulung ya Bek Raja nasroni, Ini ku Raja naja. Tapi ini Nasoro yang tidak Trinitas. Lah ini yang disebut fikih tenggene Fathul Muin wong kafir kita biya wong wedok biya kholisoh oleh dikawin. Paham ya? Lah Muin diwaca wong saiki maknane ahli kitab iku Kristen Nasrani. Akhirnya wong liberal ngoleh no wong kawin wong nopo? lagi kiai-kiai sing alim kan malah bingung. Apa nentang itu nerang wong bingung yo angel. <laughs> Ora nentang Nurani ku berontak kan. Sekadung bulat. Ya, saya kira jadi kayak kulo nanti. Jadi kayak kulo ya serat jelas nggak tadi, semua Ngaji bar mulai, ngaji bar mulai. saya ambil warga di paham <laughs> Warga awan, mulang mesti bener. E. Nak dungo ora mesti. Dungi dungo misalnya salah jalur, rak keliru. Kalau tak eling-eling dungo keliru tentang fatul tentang kitab hikam nih. Ana wong anyaran dadi wali, mbosok wali banyaran dadi wali pokoke senengane ibadah. Dekne sesuk nyimpul lho langgil Gusti. Kula niku sedina mok buta mangan sego sak piring ping pindho. Kok tak rewangi mergawe ngene lha opo butuhe kula niku saged salat teng nyembah jenengan. Kula nyuwun rezeki sing ora usah kerja. Walhasil dekne suatu saat ning pasar dicurigai nyolong. Terus dipenjara. Esok diransum sak piring, sore sak piring. <laughs> Sesuk protes Gusti. Kenapa jadinya di LP <laughs> Terus sampai Allah dijawab ya ning bukankah Anda berdoa dapat rezeki yang tanpa kerja? Wah, akhirnya nangis getun dan maksudnya dia ini orang terpikir karena nak kerja tanpa kerja itu LP. Masanya penak untuk rezeki tanpa apa kerja. Nah, dia ran-rang no pengiran, salah ran-rang ya no detail. <laughs> Bisa. Jadi dongo sering keliru. Wong dongo kok jauh rezeki tanpa nopo Rekoso. Ya ini ku mau nopo LP ini ku apa deh nah, akhirnya dongo itu nopo apa Mulane masyhur ya tengene riwayat-riwayat. Wong alim ora usah ndonga, pokoke nek mulang ora usah ndonga, biasa ndonga sak kadare. Kanjeng Nabi itu pernah keluar rumah. Ini di mukadimah kitab Majmu dan di mukadimah kitab Ihya Fadhailul Ilmi. Kanjeng Nabi rawuh teng masjid, ada satu kelompok sahabat sing doa bersama. Boten bersama bersama kancane wong akeh. Saiki doa bersama marah ya lintas agama ya monggo. Mau keliru bahasa meneh. <laughs> Ndonga bareng-bareng kancane padha islame. Waduh. Lah saya doa bersama mana maknane antar apa? Agama. Wah, lha iku bahasa yang datang kemudian. Padahal maksudnya dhisik doa bersama itu Ya wek Mustafa donga mbek ayo kelompok miskin ayo donga bareng-bareng. <laughs> Biasanya podo melarate disebatani. Padahal malaikat itu pengalaman. Podo melarat itu dianggap orang yang sudah betah dengan kemiskinan. <laughs> Sehingga malaikat rata rusuh nyembatani mereka dianggap familiar dengan apa? Kemiskinan. Melarat, melarat, melarat anyar nang dungo, Wiku cek panik, Wiku mandi. <laughs> Nah melarat wis ora mandi mereka sebatan apa? Panik nggih. Padahal syarat dungo sing mandi sing panik. Amma yuji yujibul mutarra dadi sing panik sing isek napa? Panik. Lah wong larat saiki terlatih kabeh. Dadi wis gak panik. <laughs> Wis dadi eling-eling. Walhasil Nabi komentari itu lucu dawe. Dan ini hadis sahih. Mereka itu berdoa. Kalau Allah menghendaki ya dikasih, kalau ndak ya ndak. Jadi nasibnya 50-50. Kalau Allah insya'a ajabahum wa illa fala. Wa insya'a raddahum. Kalau Allah ingin ya dikasih, kalau ndak ya ndak. Terus ada sekelompok sahabat yang ngajar halal haram. Ini halal, ini haram, ini baik, ini ndak Allah memerintahkan umat Islam itu begini-begini yang dilarang. Terus Nabi ikut. Kalau ini mengajarkan hukumnya Allah, pasti benar dan pasti diganjar pangeran. Jadi rano syarat di ora, mesti diganjar pangeran. Terus kata Nabi, akhirnya Nabi ikut kelompok ini. Wa ma bu istu mu'aliman. Saya ini diutus Allah supaya mengajar. Makanya ini cerita saya, ini bukan sombong, ini tahadus bin nikmat. Saya umroh 2009 itu banyak santri yang ngaji saya di kawasan Ka'bah ya dulu santri saya di Rembang ngaji Bukhari saya diajak jam setengah tiga malam sama masih ingat Gus jenengan wong alim mbok dungane multazam kula tak sing ngamini aku nak ndonga ora pati mandi ngaji mandi Gemun Gus ngaji akhirnya saya pernah ngaji Bukhari itu setengah tiga di ya di kawasan Ka'bah tentu gak tepat Ka'bah ngerame teng Masjid Haram sing tingkat lho sing awar TKI sing buron-buron wae delik ning dhuwur lah iku ya rada buron-buron delik, njuk donga ben selamat ora ngaji mandi. Ya awak rong buron-buron ning dhuwur. Kenapa saya mengatakan mulang mesti api? ya Karena zaman Nabi Ibrahim Sugeng ndongakno pengganti beliau adalah Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yaslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya Allah setelah saya ini nanti harus ada rasul yang dari keturunan saya. Rasul itu siapa? yaslu alaihim ayatika yang membacakan ayat-ayat engkau. Wa yu'allimuhum dan mengajarkan mereka. Jadi sifat permanennya Rasulullah itu mengajar. Itu sifat permanen yang disebut Nabi Ibrahim diabadikan Quran. Sekarang banyak kiai niru Rasulullah istighosan tok. Lha aku raro dalili. dalile. Yo ya, Nabi udah tahu ngono orang-orang orang model yo ya tahu. Sing permanen sifatnya, itu mulang eling-eling. Lho itu disebut Quran kok kowe iki kalau sawangane ora wani, teman. Biasa mawon. Paham nggih? Sifat permanene Rasulullah niku rasulai yaslu alaihim ayatika sing per, membaca, membaca alaihim alaihim itu ada obyeknya Jadi tidak wiridan sendiri di kamar tapi ada obyeknya ada yang diajar. yaslu alaihim ayatika wa yu'allimuhum. Hum itu obyek ada yang diajari. Nah niku kalau ngaji jalalan dia ngaji mawon. Pak mau niku maca tasbih mau maca tasbih mawon. Lah ya malaikat oleh nolak? Wani malaikat nolak mau maca tasbih pengen kualat. Enggak balik konco kulo zaman sekolah teng madrasah ditakoki hukume apa e dijawab la ilahi lobo. Nak guruku no kafir. <laughs> guru pose gitu. Joko kok ana goblok sing pinter. Dadi dekne alfiah Alfia ya ora iso, takrir ya ora iso. Tiap ana soal dijawab la ilaha ya ya illallah. Nganti guruku no kafir. ini <laughs> stres ngene mikir ya. Dicelok, alasan apa nulis la ilaha illallah. Nah, wae anggere jenengan no kafir kok terpaham alasan. <laughs> Wae anggere jenengan nyalahno no apa? Lah nek iku kafir kubro, kafir akbar nak no la ilaha Faham ya? Terus kelompok itu macam-macam. Faham ya? Terus sampean jangan terlalu terprovokasi oleh istilah yang datang kemudian. Ada istilah Bani Israel di Quran. Itu khitab untuk turunannya Yakub bin Ishak bin Ibrahim yang berdomisili di Mekah, Medina. Karena Quran turun di Mekah, Medina dan Rasulullah belum pernah hidup di Palestina. Walau awalnya zaman ada negara yang disebut Israel. Ini tidak ada kaitannya dengan Yabani Israel. Kecuali orang Israel yang sekarang naisen yang memang turunan Yakub. Berarti Bani Israel itu bisa orang Indonesia, orang Jerman, orang Amerika, siapa saja yang secara genetik turunannya Nebo min awal ya sinten Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah niku sing dimaksud tiang-tiang Songko sangka dawuh ini niku sing tengene juz juz 16 nomor surat surat Maryam nggih. Niku lho. Ulaikal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'nu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wastabaina. Jadi Israel teng mriki buatan kok Israel Zionis tapi Israel Yakub bin Ishak Ibrahim. Lah niku tiang-tiang pilihan yang jelas disebut Oh itu orang-orang baik idza tusla alaihim ayatul rahmani kharru sujadau wa bukiya. Niku orang-orang sing ulaika alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wastafaina. Bulat ra. Ora bulat, ilmu kula ora bulat mergo Qur'ane ono. Sing bulut ini sampean mau ning koran buku maknane koran Lha iku sing musibah. Maca ning buku sing arang ra jelas, Gus ora kiai yora tapi ana tulisane KH. Aku yo mau roh. Artinya kan kiai kan ra mesti ngalim tuh. Tapi aku ya tuh bau hormati bang soleh, tapi nak terus fatwa ngoten kan ngeri tuh, mosok fatwa dalil liberal bahwa agama sama di depan Tuhan innalladzina amanu waladina itu wan nasoro. Waduh ngeri tenan. Saya pernah ketemu sama penggemar penulis itu dan tanya saya, Pak Bahak, sampean kan orang hafal Quran, kenapa tidak tahu ayat itu? Orang kurang ajar. Ya. Kowe malah sing nulis ora apal ayat liyane. <laughs> Kowe wis pancen goblok musibah tenan wis payah tenan. Dene itu janggal sama saya. Kenapa orang sehafal saya kok tidak tahu ayat itu bahwa di Quran pernah ada tiga agama disejajarkan? Yo ya, kowe bento kok nganti ngono. Terus tak terangno, di akhir Baqarah itu ada ayat fa'in amanu bimis lima amantum bi. Kalau mereka iman sama seperti imannya umat Islam. Tapi ngoten niku nggih biasa Musibah ngoten niku sing kula alami iku biasa. Kula nanti tangleti tiyang ngeten, nganti saiki jek eling ya. Wong nak ora tau mondok pancen bahaya tenan. Kula nanti tangleti tiyang ngeten. Wah aneh tenan takokane. Yo wong e seneng kula tapi wong awam musibah tenan kula jek eling. Mungkin kalau jangan Agus Wargo eling terus pertanyaan ini eling terus. Mereka lu, lucu tenan pertanyaan. Gus tangklet mawon. Nah, Musotek sih tahu ngaku nabi Musotek sih terkenal sih tahu ngaku napa? Nabi. nu mondoke itu putih, Gus. Kok pinter waktu itu. dia dekne jangan Lah tapi kok pinter? Kiai wis top Gus, nang mondok nanti jadi nabi. <laughs> Dia itu ngira kalau mondok alim atau lama sukses itu jadi kiai. Kalau di atasnya itu jadi apa? Nabi. Jadi Pikirane ndekne wong aku nabi berarti mondoke apa? Suwi banget sandure mondok sing dadi napa? Kiai. <laughs> Waduh. Bukan musibah tenan. Aku jawabku malah bingung. Piye kok <laughs> takokan? Akhirnya tak jawab, lho malan atau mondok iku ora ngalah ngaku dadi nabi. Dia kaget, lo kok sakit? nak tahu mondok iku ngerti nak Nabi Muhammad iku nabi terakhir. Jadi ra bakal dadi nabi. Jadi peluangnya mau dadi kiai. Tapi nak ra tahu mondok nganggep dadi peluang jadi nabi barang. <laughs> Wah, jenis beda jenis. Dadi wong nak ra krungu belas, iku malah Yo repot kan? Wah, musibah tenan. Pancen musibah. Ya tunggale niku nggih. Kula cerita eling ceritanya Gus ada orang kultus sama kiai itu tanya sama Gus Dur, Gus kiai yang salah kan ya banyak. Ya kiai ya macam-macam tomus, sing pacaran ya akeh, sing rodok keliru ya akeh, doyan duit macam-macam ya akeh. Padahal kiai itu orang baik, orang suci. Kenapa mereka bisa dosa juga? Jadi Gus Dur jawab, mereka itu boleh dosa karena tahu caranya tobat. Kalau kamu nggak boleh karena nggak tahu caranya tobat. <laughs> sing takut kaget. Loh kok gitu Gus? Lah yang bisa melanggar hukum itu yang ahli hukum. Jadi kamu jangan niru dosanya kiai, dia sudah siap-siap penangkalnya. <laughs> Kalau tak eleng-eleng zaman podo, kalau sering di konco nakal. Senangnya dan perapatan, belum wedo ayu. Ala gus diwudoni hilang, <laughs> jadi siap. <laughs> Dene nganti nganti saiki us tua, yo cek fase alasannya gue setipe deh. Ala Gus diwudoni apa? Hilang. Jadi dek dekne ngerti nak dosa delok ringan. Dekne ngerti. Wah repot tuh akhirnya malah Dulu saya ngira Gus Dur itu guyon, ternyata yang kayak gitu ya banyak juga sih. Mungkin yang di sini banyak kan maksiat alang kok. <laughs> Mesti alasannya kok tak istighfari hilang, tak sodakoi hilang. Jadi roh setip, roh penghapus itu juga resikonya kan terus berani kan. <laughs> ya repot juga itu kan. Jadi kayak wong hukum loh. Wong hukum sewani melanggar hukum wong awam mau pakar hukum pakar hukum. Sing tukang ngokal ngakali duit negara pakar ekonomi apa wong lugu? Pakar ekonomi. Lah sing maksiat iso ngakali kiai tau ngawam. Mboten jujur mawon. Kiai. Mulane kiai nak ndelok dangdutan langsung gemoh, nak ning TV gelem. Jare alasane gak langsung beda hukumnya. <laughs> ya repot nang ngono. Pengirannya apa tiga kali. jari jari Imam Muzali nak nuruti akal-akalan. Zakat itu ora wajib. Kurang wayahe setahun misalnya waduh sematang puluh, setahun kurang limang dina Mbak dol sitok harus gak wajib zakat. Mereka orang sakni sok. Orang sakni apa? Sakni sok. Kena diakali. Paham ya? Kena Dia Diakali. Mulane Dewi Imam Muzali nak guyon itu pengiran harus merencanakan jenis kayak ini sebenarnya melebunin rokok di lebok notong. Ya. kok Gusti saya ini semua sudah saya lakukan zakat zakat ngene ngene. Aku gak nglebokno kue, cung nglebokno tong. Ya. Tapi teng jero loh tapi ku aku nglebokno notong. Jadi <laughs> sing jenis tukang khilaf hukum sebenarnya so di dilebokno nopo Tong. Terus di dilebokno neraka. Kau pangeran jadi pangeran kali wong alim, mau iso ngaji gue suwi. <laughs> Lho nggih lo. Zaman bangsa Israel niku mun terpelajar, ra berburu ikan yang dina setu. Nak setu iwak wake, nak ora setu sithik. Wong Israel pinter, nak setu gawe parit, gawe jaring. Lah iwak terjebak tapi dijupuke akad. Nak takoki Mbak Nabi ini, "Loh saya enggak berburu hari setu. Wong saya ndak nyari, ndak ngambil. Ngambilnya hari Ahad. Yang dilarang kan ngambil ikan hari Sabtu." Eh, Nabi ini lah ya bingung, ya nggak salah. Mulane ana wong fakih, iku mesti fasike, nek ora tasawuf iku fasik. Mulane dadi pepatah wong kefekian gak tasawuf iku tafassako mesti dadi napa? Fasik. Ora fasik bisa, sampean tak warai. Kulo niku kan nate pakar fakih, Kulo nate ro istakir, ro ismu. Nate alim mula fikih. Radi pensiun cuma kalau tak mboten jarang ngendikan kulo. Mun keliwat maksudnya. Wong dulu, wong wedok, wong liya sing ora bojo, ora mahram itu kan haram. Lha ngono tenggene takrib teng kitab-kitab illa lisapati asak kecuali demi tujuh hal. Satu itu diantaranya gampang banget, syahada Mereka ini seksi. Seksi kejadian misalnya wong wedok itu diambung wong tadi dijawil ini seksi ini pengadilan, boleh melihat itu. Ya benar sing dijawil jaiki. Nomor dua karena pengobatan. Jika nggak ada dokter sama-sama perempuan. Lah sing fatal itu nomor telu, krono muamalah transaksi. Lah akhirnya kangkang sing santri nakal-nakal golek kopi sing Joko ayu. Halal niki mergo transaksi. <laughs> Takokno lho nggih takon saya fikih. Termasuk delok oleh kan krono transaksi. Berarti kita tuku rokok bakul ayu oleh ora. Enggak jawab mohon, Oleh kan. Misalnya kayak numpak pesawat pramugarine ayu oleh. Tuku tiket sing Joko ayu oleh. Tapi masalahnya tuku tiket limang menit. Saiki wong ngopi masalahnya, Ngopi ku. Wong jam. Mulane lah pangeran iku pirsa, kepentingane ngopi apa delok. Sampeyan pangeran takokane kan. Nah kepentingane ngopi kan la farqa bena sing jaga lanang elek tuwek ambek wong itu ayu kan. Mergo kepentingane kopi. Apa kepentingane delok terus bebo ngopi. Mboten kira-kira pangeran pirsa gak? Pirsa kan? Lah nek pangeran pirsa berarti delok e wong wedok ora krana ngopi, tapi delok wong wedok ebo-ebo ngopi. Berarti statusnya ora kok muamalat kan? Kalau baleni malah ya. Lo ora ben kowe ora fasik nemen-nemen iki diulang kok ben. Solusi menghilangkan kefasikan terselubung paham gini kan. Ndak kalau faktornya misalnya penjaga warung itu cantik. Terus kowe niat marung ning kono, niat temarung napa ndelok wong ayu. Nak niat marung delok wong ayu berarti haram kan kan berarti motivasi Anda delok wong ayu ebo-ebo pura-pura marung. Lah sing halal juga kowe misale rugen mlaku-mlaku ujug-ujug ngopi pas wong ayu. Sing ngopi terus diombe jek panas mergo wedi kesuwen kecoba terus mire. Lah iku halal iku. Ya. Ana kesusune bar-barang ku halal. Mergo untuk musibah sithik terus kesusu. Tapi nak terus dinikmati. <laughs> Makanya mas masyur Nabi ngendikan suatu saat Sayyidina Ali itu melihat perempuan cantik ya. Kita ini mati jari Ali ya Ali lakal ula wa ya. saniyah. Yang pertama itu rezeki, kedua wis musibah. Berarti artinya yang gak jarak itu laka itu untung. Maksudnya sing gak jarak itu jadi <laughs> Mustafa. <laughs> Mustafa sih khusus e aku di rezeki. <laughs> ya, tapi harus terus nol, jadi apa? Musibah. Lah sekarang ada pertanyaan fikih begini. Ini ono sing ahli ahli fikih. Dan ini nyata. Kulo lah ya ora iso jawab ini, tapi ya ibu iso kulo kecelok wong alim dadi ibu iso, tapi asline aku ya iso. Aku de kanca kiai, bocah khusuk. Nggih, koyo kulo, tapi piye khusuk. Biasanya wong khusuk agak pati ngalim khusuk. Lunga mbek santrine, lalah bis sing jog telu. Iku sing pol pinggir cawe dok wayu, rodok seronok macae rondok gak islami, wayu. Dekne ku isin nak jejer wong ayu, ya kuwatir maksiat. Jadi santrine singko kok jejer. ini ora aman cawe dok, cah ini santrine ini, Lungone ato, Wong pandangan Semarang ato, Cara Mustafa ya wis suwi ya suara kamu ya mesti. Cara ro cara rokir ra tau mikir wong dekne ra kiai. Ya dianggap rezeki ora ae. <laughs> Mergo jejere mu amalah wau kan gak gak. Gak liyo, liya. Bareng bar diangen-angen dekne ngrasa dosa. Takok aku. Gus cara jenengan kula nu salah tau ora? Ya karuan salah. Kok sakit? Kulo nggih dari fitnah Gus. Ya, piyambake kok ayu. Bagi orang nak ayu, wah ayu Gus, ayu malah nerang, pokoke ayu Gus. Ya malah dosa gede tuh kowe kue Kowe ora dosa tapi ngongkon santrimu dosa. Padahal santrimu jadi umur puber, sahwate luwih gede di kowe. Kudune kowe sing wis tuwa kiai kan takwane dhuwur, iku luwih aman timbang santrimu. <laughs> Dipikir, astagfirullah, kita salah. Ya ora salah. Kowe mergo nak tak salah, malah dia jejer malah ku repot. <laughs> Udah dari Gus Pak, apa aku sejajar wah malah aku dihisap pangeran. pokoknya ngono, hukumnya pokoknya ngono pikir dewe Ya kan repot kan. Nak ndelok santri luweh duwe sahabat misalnya bocah umur 18 kan puber, wis ngono ra bojo. Pak Yai sak ngawur-ngawure kan di bojo ya rontok di takwa kan ya rontok izin barang wis tuwek misalnya. Potensi maksiate dhuwur di santri mbek kiai. Jawab mawon. Santri kan, berarti sing kudu jajar kiai ini ta santrine. Kiai ini misalnya. Lho kok Lewatan ini kan hukum istihad ya, nama Istihad. Nabi ini buatan pantas lah Gus Kiai, kok bakat pantas, kaya kata kok. Tapi jangan kulon niku tengah hati kulon niku berontak. Kok malah aku ngurbano santriku. Terus kula eling zaman yang pondok, angger santri sing khusyuk, iku golek bucu raiso. iso. Mergo delok wedok haram rata tau delok. Tapi lucu nih di sisi kefasikan sing lucu. Mbek kancane sing rada nakal, cek delok-delokno cahyu nek ana sing cocok entokno aku loh. <laughs> Wong dekne nih ra wani delok kok ngomong liya. <laughs> Tapi uang mesti duwe dewi dewi. dhewe. Lah ya wong saleh ya dewi naife napa? Dhewe-dhewe. Tugale ngrasani lho. Misale Mustofa ngerasani wisin, tapi nek ngerasani seneng. Bentuk informasi. Lah ya padha ae. Lah uang soleh ngoten niku birang. Ya pikir deh, ora usah terus, terusno, paham ya niku pikir deh, dadi. Paham ya niku angel gitu. Terus urip niku angel. Mulane mati urip kenapa istighfar istighfar. Nah, ya mau duwe solusi mau. Duwe napa? Solusi. Terus kula suwun pokoke mati urip niku mulang. Terus misalnya salah nggih istighfar. Nah, mergo wong mulang ya wau. Ape salah wis di solusine. Kayak ning film-film kuno. Ono pendekar sitok ngombe racun mati, sitok ramatin. mati. Ke sitok kali ngombe penangkalis, ngombe napa? Penangkalis. Mulane akeh wali sering maksiat tetap wali. Sing wali anyaran langsung dibredel. Tak kok, lha kowe ora dibredel, oh, pengalaman aku perkara deh. <laughs> kafaroe kata. Napa kafaroe napa? Terus kula suwun masalah kulu hisbim dehim farihun niku setiap kelompok itu pasti merasa benar sendiri. Niku cek dalam internal Islam, cek dalam eksternal Islam. Kowe ya ora usah kaget nak. Tiang toreko nggih yakin nak bener piyambak, tiang fikih yakin nak bener piyambak tiang pedagang yakin nak bener piyambak. Kulo nu dikonco niki kisah nyata, sugih banget. Sangat-sangat sugih, anake kiai. Nggih, tapi ra iso ngaji, tapi rontok tahu krungu ngaji, sugih gara-gara pedagang. Nggih baru uripe, sugih tenan. Dekne kagum mbek Rasulullah itu sederhana. Dia itu pernah dengar Nabi itu dawuh Inna wa ala ja'ala tis'ata asyari rizki fit Allah itu membuat sembilan dari sepuluh rizki itu fit tijarah. Andai kan rizki itu sepuluh sembilannya itu fit tijarah. Jadi betapa barokahnya tijarah. Ini alasannya sederhana. Ini macam pedotan anak kiai ya anak ya Jadi ya rada krungu-krungu sithik jeeling lah memori-memori di bahalim jeeling. Tapi saya kira kedonyan. Ya masuk akal. Pak Bahak, menurut saya ibadah paling baik itu berdagang. Kiai sekali medit itu bener rokok, Pak. Perkara ini ratau ngamal. Nak pedagang ora tetap suwargo. <laughs> Kok iso ceritanya? Kiai kan sering saling tampil uang Sekali medit ngerokok duit ragu lah kok medit. Ndene anak kiai jadi wani ngritik kiai. karena pedagang, medit lah itu tetap mau apa Misalnya aku pedagang medit, tetap bayari supir, bayari satpam, bayari tukang pel, karyawan. Karena nak gak tak bayari ra kerjo, kerja, nak kerja aku malarat. Jadi pedagang medit lah kan tetap bayar UMR kan? Jadi pedagang ora iso medit, Bapak. Gelem ra gelem bayar. Mulane barokah untuk rezeki songo iku jare. Yo ya, medit itu praktek nontonan dene, tapi dene ada keyakinan medit itu tetap barokai. Dan saya setuju bang dengan pendapat dia. Lain konco-konco sing meragi miliki, nak kepengen medit barokai itu dagang. aku gue bayangin medit lah, asal tetap bayar gaji loh, gue orang meditnya kebablas. nggih to pedagang gue sak medit-medit asal bayar gaji kan barokah tuh Artinya simbiosis rezekinya akan kemana-mana kan? Saling ke di bis, ayo bayari supir, nggih, kernet, tukang cuci, engko mobilnya waya ngetap oli, waya nyervis, bengkel, itu berapa sistem rezeki? Pemenang nak pabrik karyawannya rong ewu. Wih, gue yono ya sing mondok, yono sing wong soleh, jadi karyawan macam-macam. Yono ya nak bener ya. E. Jadi dia ngidolakno nabi, mergo nabi ku pedagang. Orang ana Pak Bak ning sejarah Nabi ku kiai sekono tau wis Nabi kok dadi kiai cangkem wae. Kok terus do dindi. <laughs> Dene alasane orang ana sejarah Nabi ku kiai, anane Nabi ku tajir pedagang. Cangkem wis dadi Nabi kok dadi kiai barang. <laughs> oh, ngomong omong aja keluar lho, kowe pedagang ngono ae rasa. Terus dadi Nabi cek napa? Dadi ya. Artinya ya mau kalau hisbim bimala dehim. Parih. Bahkan kiai-kiai yang sekarang koalisi sama pejabat itu yang soleh ini kalau bakal sing soleh, nah soleh kalau buatan tertarik, orang soleh kok tertarik. Itu alasannya juga ibadah, karena kalau pejabat itu didekati, setidaknya akidah dia itu masih ahli sunnah. Pejabat itu rata-rata tidak kan pernah ngaji. Dia taunya Islam NU NO atau Muhammadiyah, ahli sunnah. Itu ya taunya dari kiai-kiai NU NO atau Muhammadiyah. Jadi kalau adat yang dekati itu NU, NO, ya adatnya NU. NO. Muhammadiyah, Muhammadiyah. Kalau adat yang dekati Syiah, ya Syiah. Kalau apa, ya Nah kalau semua kiai-kiai NU, NO, Muhammadiyah, atau kiai-kiai ahli sunnah yang lain, ya karena itu tidak mau dekati. Lala yang dekati itu aliran sesat misalnya. Nanti cara berpikir dia juga aliran apa? Sesat. Berarti yang dekati ibadah atau musibah. Mboten jawab mau. Ibadah. Dia tuh yakin betul. Bahkan saya pernah ketemu kiai yang begitu dekat pejabat dia yakin. Jadi aku tetap wali. Banyak juga. Yang memang dia wali betul, orang-orang hebat betul, cuma manfaatan Dia menyontohkan zaman Mbak Hasyim Asari ya dekat sama Bung Tomo ya banyak dekat. Dulu Jenderal Sudirman ya dekat Ahmad Dahlan. Dulu Pak Karno dekat Ki Maskur. Dulu Ahana Sution siapa itu? Ya dekat sama Ki Mahrus. Ya banyaklah sejarah. Itu kan orang-orang top yang tetap diyakini wali padahal dekat nopo? Dekat nopo? Pejabat. Dan itu terbukti. Sampai ahli sampai Indonesia menentang paham komunisme, mereka pendiri bangsa ini dekat nopo. Dekat nopo? Kiai. Mereka enggak, nggak tahu kan buruknya komunisme secara teori negara modern. Taunya karena fahamnya nopo kiai betapa ateis musibah. Banyak. Bahkan Thailand itu kecelakaan mergo dulu Islam di Thailand sama Indonesia, Islamnya masuk bareng, tapi ulama Thailand banyak yang zuhud. Sehingga ada dekati pejabat. Tahu-tahu minoritas tidak punya power di negara. Sementara kiai Indonesia pinter dekati pejabat. Kalau bakas sing soleh loh, sama rasa terus kiai kimu proposal buat ini bakas sing soleh, ini bakas sing nopo Soleh. Saya pernah baca biografinya Mbah Soleh Darat. Itu diantara yang diyakini keluarga besar Mbah Baye RA Kartini itu ngajinya sama Mbah Soleh Darat. Makanya Jepara itu seneng santri karena dulu Mbah Banyak Kartini itu ngaji sama Mbah Soleh nopo? Darat. Jadi dulu itu adat ngiai itu biasa pejabat ngaji itu. Lah kalau melihat begitu kan kiai yang dekati pejabat itu yakin tenan aku tak korup. Lah gunane apa ge saleh nek dhuwur gunung mulang santri tok iwak nguyai segoro wis ahli sunnah di ahli sunnah. Kiai yo aku iku ngiaini wong rung ahli sunnah. Yo yakin tenan nek iku tak korup dan saya kenal orangnya. Ya artinya nggak apa-apa kalau kalau dia begitu nggak apa-apa. Ya bolak-balik kullu hisbim bimaladehim fa'il. Dia nyontohkan itu di Syiah, di Iran. Iran dulu ahli sunnah itu banyak. Tapi ketika penguasa itu lebih dekat tokoh-tokoh Syiah. Lama-lama jadi negara Syiah. Karena wilayah wilayatul faqih itu dipegang nopo Syiah. Dulu Arab Saudi tidak semuanya Wahabi. Gara-gara pendiri Abdul Aziz itu setelah dari revolusi menang Abdul Aziz. Ali Saud istilahnya. Ali Saud itu dekat dengan Abdul Wahab. Lama-lama jadi faham nopo Wahabi. Karena Abdul Wahab sama Ali Saud itu dekat. Makanya sekarang diarani Saudi Arabia. Sebenarnya jeneng Saudi itu ilegal, itu nama pribadi. Tapi karena dia penguasa Arab, lama-lama jenengnya Arab nopo Saudi itu Ali Saud. Yang sekarang punya anak Fahad Abdullah itu dulu bin Abdul nopo Aziz. Sekarang turunannya habis tinggal yang sekarang ini, kalau nggak salah ya, yang sekarang jadi raja itu mungkin adik terakhir. Setelah itu generasi kedua, ketiga berarti ketiga. Lalu mengalami mengalim seneng orang tahun, ning di neng Arab, tapi gak kelam muni Saudi. ini untuk negoro jadi diakoni wae mbae. Jadi gitu. muni Arab Saudi pada karo muni Indonesia Soekarno gitu. Muni pada karo menapa Indonesia Soekarno. Ya Arab Saudi jenis Arab toh asli nih. cuma gara-gara revolusi politik ditambahin apa? Jadi sehingga kesannya nak orang turunan Saudi gak iso. Ya wis jadi rojo, dadi ahli Saud, napa? Jadi kayak cuma melok-melok ngomong paham, ya sebagai kayak benro. Artinya apa? Dari sekian contoh itu betapa pentingnya ulama ahli sunnah dekat pejabat. Ben bisa mensun ikan. Ternyata nyatanya tenan. Ya. Kados pilpres kemarin, bu suni bora ora wabe calon presiden solawatan tenan. Ya. Mereka dekne ngerti trene saiki napa? Mbok latihane gapan yo ya ora roh, tapi kan terus masal. Lebatin ini memang teori itu sama-sama mungkin benar. Begitu juga teori tuku tanah ini kula contohkan. Saman saya kita bedhei. Ono tanah pinggir ratan, pinggir Malioboro misalnya. Pinggir Malioboro. Mustafa Mbak Ruhin ahli dakwah terus ngandani. Niki ampun ge maksiat, maksiat itu dosa. Jenengan cangkruk teng mriki kathokan cekak wong wedok maksiat dosa. Nek ra diancepi. Kamu siapa kok berani? Lu siapa kok wani ngeloroi aku? Jajal misalnya Mustafa Suga di desa miliar, buat sak triliun. Tanah ning niku di tuku kabeh. Bareng Ono, ono wong katokan cekak maksiat siat ono Ono, jono ning kene, Kamu siapa? Sing Dule, bareng. <laughs> Gampang di nggak gue dakwah kiai bek tuku. Jawab mawon sih. Lah ini dakwah bil hikmah bek bil mal cepet di. Bil mal kan. Dan itu ya tidak menyalahi Quran wajah itu bi amwalikum. Mulane kula nu termasuk ngrasa dosa perkara ora sugih nganti ngoten niku, paham. <laughs> Tapi nek aku sugih nganti ngono ora sida kalih ngaten iki. Mulane kula niku ya apik separuh ngoten mawon. Lah sing sugih ora apik mergo rong klar tuku. Mulane niki sing santri kula sing sugih-sugih nak kuat iku tuku tanah sing potensi dienggo maksiat. Nahi mungkar paling cepet niku niku. Mergo anggere takoki lu siapa? Sing duwe iku leren wis. Lho nggih to nggih. Gon-gon dalan sing digo maksiat, ambek lara itu kan suwi, tapi nek buat tuku, terus tetap dinggo. Nak ngusir kan gampang. Lu siapa kok ngusir? Sing sing duwe. Gampang di. Amalane mulane mulai dhisik wa agama ora iso ninggal wong sugih. Bilal iku melarat. Dadine wali mergo melarat sabar ning tauhid. Tapi sing nyelametno donyane Abu Bakar. Dadi pancen mlakune agama yo ya kombinasi melarat ambek sugih. Lane saya melarat terus satu ngosu suka perkara ini gue kombinasi Tapi nek wis bosan banget yo ya oleh lah maksudnya gue. Nah donga ngeten ya tak pare Gusti contoh melarat buatan gue lagi mau nonton kok Gusti. saya tidak e mendesak harus saya, Tidak mendesak harus apa? Saya. Kita kula mau suwi ya Gusti Tadi contoh mau nopo. Paham gitu. Terus nahi mungkar niku gue wonten istiadat. tadi. Nggih sama nahi mungkar dalam politik nggih ngonten. Dulu di Rembang, dulu di Rembang juga banyak lokalisasi. Kalau masih ingat kecil saya dan ya kuat karena di backing oknum-oknum tertentu. Tapi ketika bupati itu mulai dekat kiai. Pernah era kakak saya kandung itu wakil bupati. Setelah itu anaknya Ki Holil, Sekarang itu teman saya malah yang jadi bupati. Itu ya rubahnya luar biasa karena ya guyonan mereka paling nyai Gus dakwai kesuwen. Bupati gampang Gus gawe SK ngongkon Satpol PP. <laughs> Artinya jangan kira orang-orang baik yang lewat pejabat itu tidak kalah kontribusinya ya banyak juga. Ini bakas sing soleh loh, ini bakas sing nopo soleh. Artinya ya kullu hisbim bimaladehim farihun. Yang yakin dengan kebaikan bentuk ini juga banyak. Kau cuma meyakini dia apa kok Mustafa langgar cilik tapi istiqomah nak berwiridan wiridan raro donya iku ya apa? tapi dia ya ben yakin bener dewe ben terus nah ini yakin terus jalan bupati kan malah dadi kan tapi jangan merasa benar sendiri. Ya yakin saja kalau dia benar. Tapi jangan yakin benar sendiri karena dia tidak bisa bikin SK untuk membubarkan tempat mak sia. Utawa oleh suatu kota anas yang digono boh apa? sia. Jadi pilihannya bubarno nih. Nah, nah sampean takok, Nah, nek ulama rakalah. kalah, goblok kena ulama kalah. Ulama tetap paling bener. Perkarane piye? Wong sugih mau iso ngusir wong maksiat kota tanahe ning tanah liya, tapi ra iso ngilangno maksiat mentale wong iku. Lha iku sing rada betah ngilangno sak mentale iku ulama. Mulane ulama takoki, "Lah kok iso tapi zaman ra iso ngusir kok gon maksiat, tapi mau <laughs> pindah tok wonge tetep maksiat." <laughs> Lah sing iso nobatno ulama. Yo ya rada menang meneh maksudnya ya lumayan. Mulane kula nganti saiki jek susah. Kula nate maca kitab ana cerita. Muga-muga ora bener cerita iku. Tapi kula kadung maca. Ajane nyesal kula maca niku. Tapi kula kadung napa maca. Dadi ana wong mati syahid, wong melarat, wong lomo sugih ambek kiai alim. Niku ning pintu swarga. Wis jelas mlebu swarga. Lha iku iso bantah-bantahan. Jari si mati syahid saya dulu karena jelas di hadis-hadis sokai itu mati syahid itu spesial. Jadi saya paling berhak masuk dulu. Jari si melarat enggak di hadis-hadis orang melarat sabar itu spesial. Jadi saya dulu. Jadi sing suka ndak orang kaya dermawan itu spesial. Jadi saya dulu. Ulama yang menengai roh wong telu goblok bantah dulu ulama yang menengai. Bareng menengai ulama yang wong jangan ulama kan yang meneng ini lah yo bingung karena ulama kan banyak pertimbangan sing marai udah ini kabeh. Akhirnya Allah ngutus Jibril, ya Jibril. Beri keputusan sama mereka. Ya, Jibril kan malaikat paling terpelajar. Jibril tak kok. Hei kira sabar, Kue kok nak kira sabar mlebu swarga, jari sopo, jari ini ulama. si guru. gurum. Ya. Nih, sepakat berarti satu sepakat. Eh, suga dermawan, Kue kok roh nak ape? iku jari sopo. Gih, jari kiai. Aja gurumu. Berarti dua sepakat. Paham gih? Hei mati sahid, Kue kok roh nak sahid ganjarannya gede. Ya kata Pak ulama, aja disiki gurumu. Tiga orang ini sudah ikhlas ulamanya dulu karena tiga orang tahu itu dari apa ulama. Ya berarti sepakat kan ulamanya dulu. ya ya Jibril, kita sepakat. Ulamanya saya gelem. Masalah sing mondokno kula niku niku. <laughs> Gitu-gitu. Sampai sing marat itu gerutu Sung suge menangan mulai dulu kan itu akhirat. <laughs> Karena deh sing su, sing ulama itu ramani di sini sing biaya itu ramani. Kenapa kok mandek niku Jibril sing biaya iku niku niku. Akhirnya balik si menang kan sama serpir hukum dunia kan orang suka menang menangan. Kayak kalau cerita itu muka-muka rata nanti kalau kadung mojo rati ketun lah mau cerita itu. Karena akhirnya ulamanya kalah kan. Pas padahal tiga orang ini sudah sepakat. Kalau kalau ulama es eh, pokoknya melebur ayo ya, sana terang. <laughs> Artinya terus melebur nah ya, rasa nerang no. Wong sing sing biayai ya, mesti suwargo ya toh Mau urutan-urutan mau nolak terus mau neraka kan ya boten Mau urutan mau kok gegere. Tapi lewat ngaji ini Anda menjadi tahu. Jadi yang yang biasa toreko, biasa wiridan, jangan menafikan orang-orang soleh yang mungkin meyakini ada efektivitas pakai kekuatan politik dan har harta. Paham ya? Nyatanya yo iya. Misalnya tanah-tanah yang potensi gue maksiat, Sampean tuku ya nggak mungkin tiga maksiat. Kulo je eling. Kulo nu gada guru, guru kulo nu kata. Di antara ini saya punya guru, punya tanah luas di perbatasan, luas sekali. Itu zaman itu mau dibeli Cina itu 2 miliar. Yang zaman itu harga rata-rata sekitar 700 ribu, 700 juta. Mau dibeli 2 miliar. Itu beliau tidak boleh bilang sama saya, Nak nganti dituku Cina perbatasan nak dienggo dosaku rak nganti mati. Wes melarat rah bakal tak dol. Jadi banyak juga orang yang meyakini adol tanah neng wong sing potensi dienggo maksiat itu dosa gede. Nah, suatu saat ini kejadian lagi dan beda lagi. Ini ya guru saya tapi beda lagi. Ada orang punya tanah yang potensinya itu hanya 100 juta karena yang beli Cina dijual 200 juta. Satu keluarga haji semua. Dipakai haji. Itu semua keluarga kiai ini tidak ada yang datang. Kue ku atuk ora kaji, timbang kaji tanam mbok dol Cina sing potensi digo maksiat. Tangisan deh. Dibatalo ora Artinya banyak juga orang yang punya strategi sampai begitu, nganggep begitu itu jihad, menguasai tanah itu apa? Jihad. Karena dengan kita kuasai untuk sujud ya kita, yang masih yang toat ya kita, mengendalikan untuk apa juga kita. Oke, dengan kita punya kan mengendalikannya ya kita, untuk apa ya kita. Dengan tidak punya, ya tidak kita kan. Nah, nek ciri tahun kan terus wong melarat atas kula rugen kan musibah tenan. Wong kula yo ya ora tau duwe akeh. Tapi masalahnya kulo rapati nyesal. Misalnya kula niku kan terus lewat jalur ulama. Sing nyesal kan rugen, jalur apa terus? Wiridan kan, wiridan rakwat suwe kondo kulo kulo kula dijajahi toreko ora tau tak Gus. kulo nak wiridan betul apa betah. Terus jalur apa? Nih? Kira sabar mau kan. Lah iku kudu ikhlas kalah meneh ning swarga, paham ya? Mergo kok kiyaine ya dhisikna sapa? Wong sugih. Tapi cerita iku yo ya aku ya ora percaya, tapi masuk akal. Kula niku yo ya, wah. Sampeyan percaya gak? Ibu Bora roh mawon niku cara kula Ibu Bora roh. Jadi niki ngaji penting ya ben boten falatu zaku anfusakum. Wong ora usah sok suci kebenaran toreko itu ya benar, orang fakih ya benar, orang wiridan yang benar. Tapi sebetulnya mungkin pejabat yang kita kira dekat dengan subhat itu juga banyak amalnya kan, karena mereka bisa bikin SK berapa ratus tahun doli gara-gara SK wali kota itu dibubar. Sama tak cerita nih, anaknya Yusuf Kordowi yang terkenal ngarang fikih zakat itu akrab sama Sutioso. Saya dulu itu ikut proses menerjemah fikih zakat Memang saya ada orang politik juga nggak orang kaya, tapi saya ikut ikut proses. Hanya saya di antara tim yang ikut menerjemah. Itu gara-gara dekat kiai itu Sutioso memutuskan keramat tungkak. Itu dulu kan tempat prostitusi terbesar juga. Sekarang dirubah jadi Islamic apa? Center. Itu baru kayak kiai tanpa pejabat. Pejabat karena pejabat yang punya SK. Tapi fungsi ini kiai bu hilang no pejabat roh pentingnya ngono itu dikandani kiai. Lah sirang mlebu kan rugen tok kan berarti jalur <laughs> karena sih ini kudu tuduh be aku. Ini kan masalah kok nang akhirat dia ya tetep kalah ya harus saiki persiapan <laughs> paham ya. Ya persiapan bus warga wae tapi ora usah nomor apa? Ora nomor Arab. Jadi kurang contohnya, keramat tungka itu yang bisa memusnahkan itu ya dulu ketika Sutioso gubernur dan dia dekat sama anaknya Yusuf Kordowi, Yusuf Kordowi terus punya figur zakat. Lama-lama figur zakat jadi tren. Sampai di Jakarta ada Basnas, ada rumah zakat. Sekarang di Jogja ada Lazis, ada macam-macam. Barokahnya e trennya figus. Dulu zakat itu enggak jadi kebutuhan, tapi setelah jadi tren saya ingin orang zakat itu izin. Banyak pegawai-pegawai itu yang nggak sholat tapi zakat. Jadi takutnya kenapa? Tren Pak Ba izin jadi. Kesannya kok antisosial, jadi kesannya anti apa? Mulane kulon kadang ya. Makanya bapak dulu. Bapak itu anak anak pertama itu disekolahkan, ya sempat jadi pejabat. Nah itu sirinya kenapa Mbah Hasim Asari Salim itu Gus Wahid kan belajar bahasa Belanda sampai Inggris. Walawale zaman Gus Wahid jadi Menteri Agama. Andai kan Gus Wahid tidak Menteri Agama, mungkin cara berislam Indonesia tidak sunni. Karena Gus Wahid pertama jadi Menteri, terus jadi ahli sunnah. Lama-lama sekarang jadi tren, Menteri Agama Indonesia harus ahli sunnah. Naga ya rapantes, mau disi ya wis Ahli sunnah. Ulah tapi kadang santri fanatik, tapi Gus Fakih seralim koyo abai. Lah kita um fanatik repot kan nggak ngakui kebenaran dengan bentuk lain. Kuarit tuh jadi apa? Warit. Jadi saniki ngaji kita kudu sadar kuluhis bim bimala dehim farihun. Dan niku dicap elek nak wong rasa bener dewi. Sing apik anfusakum huwa a'lamu bimanit takut. Kulo iku jek eling diceritani ada kiai alim ini kisah nyata. Alim banget. Kulo mawon ngakoni nak dene wong alim. Ya alim banget. Tapi wong alim lah iku nak rapati duwe dhuwit iku duwe sandal anyar kowe eling. Iku salah ya wong alim rapati duwe dhuwit. Dekne salat ning masjid pinggiratan, masjid umum. Gurine iku ana wong rambute gondrong tatonan. Amen nututi dekne. Dekne curiga sandale didelekno. Bareng ngono jebule wong tatonan nututi kabeh makmum. Ini apa juk sepuro isin. Ora juk sepuro tau sudzon. Lah repot kok ngadepi ngoten. Cara alamat lahir ku preman. Jebule nututine niat ape? Makmum. Ku wetu le pol dekne ndelekno sandal. Piye ku carane istighfar? <laughs> Ayo repot kok ngadepi. Lho lah iya jangan kira sama tak cerita nih. Islam Islam sing ijek preman ning dalan-dalan. Saiki wong Kristen gawe gereja iku wedi kiai apa wedi wong Islam preman? Wis jawab jujur. Wedi Islam preman, kok nak kiai ra ngarep piye-piye, cara mangkelo iku prosedur. Tapi ngadepi Islam preman. Dobong. Versi ini dewi. Indahum mungguwe versi ini dewi menadini saking babakan agama iku farihuna iku seneng kabeh. Masruruna tegese dianggap seneng sira kabeh. Fadzar hum mongko ngembarno sira Muhammad. Fadzar mongko ngembarno sira Muhammad hum ing kufar. E utruk tegese ngembarno sira Muhammad kufar Makkah ta ing pira-pira kafir Makkah fi ghamratihim ing dalam kesesatane kafir Makkah. Dolalatihim tegese kesesatane kafir Makkah hatta khinin tumeka maring ajale kafir Makkah. Aikhini mautihim tegesi tumeka maring batas matine kafir Mekah. Ayah sabuna an nama numidduhum bihi mimma liwabanin nusari ulahum fil khairati balla yasurun. Ayah sabuna onoto ta podo nyangka, ngeklaim sopo kafir Mekah an nama numiddu. Angin dawa dawa ingsun to ngeke ilonggar ingsun hum ing kafir Mekah bihi klan manuk tihim dikesemaring ingsun ing wong kakeh min malin sanging donya wa nalan anak kabeh vidunya ing dalam donya. Mereka ketika tak kei opo apa nyangka nusari iku gawe akeh ingsun, gawe kesusu ingsun, neng gawe nuajilu tegese ngesusono ingsun. Lahu mare wong akeh fil khairat ing dalam kabian la ora bala syuruna balik orang ngerti sapa wong anak Ana dalika sak temne kasrotal amwal iku istidrojun iku mau ujian atau ngelulu lahum kedua kafir Mekah. Mun niku bakasane tiang elek niki mulai bakas tiang apik. Innalladzina satamna wong ngake hum kang uti min khasyati robihim krono sangking wadine nang pangerane ladzina. Khaufihim tegese pangerane wedine wong min saking Allah, musfikuna iku kuatir kape Khaifuna tegese kuatir kape min adzabihi sangking terjadine seksa Allah. Waladina lanu akeh hum kang uti ladina bi ayati rabbihim kan ayat-ayat pangerane Allah. Rupane ayat Qur'ani tegese Qur'an yuk miruna iku padha iman sapa ngakeh iso dikuna tegese benerno sapa ngakeh. Walladzina lan utawa ngakeh hum kang uti ladina bi rabbihim kan pangerane ladina iku la yusyrikuna iku ra padha musyrikna sapa ladina. Mahu sertane Allah ghairahu ing liyane Allah, tidak pernah mensekutukan Allah dengan yang lainnya maksudnya. Waladina lan wong akeh yuk tuna kang padha ngamal sapa ladina yuk tuna tegese paparing sapa ladina ma ing apa wae atau kang padha paring sapa ladina. Atau tegese padha paring sapa ladina minas sedekati saing sedekah wal amal lan pira-pira ngamal as-solihati kang soleh. Lawa kulubum khale utai atine ladina iku wajilatun wedi banget khaifatun tegese wedi banget Allah ora raden tampa sedekah minhum saking wong akeh. Wong apik sering ngamal tapi punya ketakutan jangan-jangan gak ditampa saking wedine pangeran annahum. Terus dia perasaan saat temen ngake yuko daru dan kira-kira ana koblau sedurunge annahum pola mujari lam jaraili annahum ila rabbihim mangir pengira wong akeh roji Unagu bali kabeh. Mulai kate mengkon-mengkon kabeh yusari una cecepetan kabeh, gegancangan kabeh fil khairati ing dalam pira-pira kaapian. Wa hum te kabeh lah maring khairat iku sabikuna iku nyalip kabeh. Maksude wis wis ditulis dhisik kabeh. Wong-wong iku nglakoni keapian dan ya pancen catetane dhisik di wis dadi wong apik fi ilmillahi taala ing dalam ilmu Allah taala. wahum hum khalite laha maring hasanat to khairat iku sabikuna wus dadi wong dhisik kabeh fi ilmillahi taala ing dalem ilmune Allah taala. Walanu kalifulan ora merdi-merdi ing nafsan ing awawan ila usaha kecuali ing kemampuan nafsan to kota hati kesi kemampuan nafsan. Faman mengkoti sabane wong lam yastati ora kuasa sapa man ayu sholian do salat sapa man kok iman haling salat sapa man jadi halil lungguh. Waman disabane wong lam yastati ora kuasa sapa man sumain to poso sapa man fal yakun mongko mangano sapa man. lan iku ono ing sanding ingsun ing danaun sanding ingsun kita bunuti kitab yang tiku kang ngendikan apa kitab bil hakik lan hak. Bima klan perkara amilat kang lakoni apa nafsun hu emak. Bahwa kita Allahul Mahfud itu loh sing dijogo Allahul Mahfud Catatan sing terjaga Terus taruh dan den tulis si indal Mahfud Pola amalu biro-biro amal Wahum utai ini nufus an alamilatu kang lakoni lakoni amal napa mawon iku layu lamuna naradin ani ngoyo sapa anufus sean babar pisan minasange amal fala kosu mongko kurangi apa min sawabi amal khairat sangking pira-pira ganjaran ngamal apik walaizatu lan ora den tambahno apa fisayat ing dalam ngamal elek pun kula terangno nogi sing ini ayat ini populer sekali istilah nopo kullu hisbim bima ladaihim nopo farihun di tiap kelompok kelompok nopo mawon baik internal agama maupun di luar agama kados Yahudi, Nasrani, Islam maupun dalam kelompok Islam itu sendiri atau Nasrani itu sendiri atau Yahudi itu sendiri mesti bangga mbek tuntunan atau anggapan ya. Pas ini anggapan agama atau faksi utawi kelompok utawi nopo lah sing macam-macam yang di dalamnya sendiri. Kulo namung gadah niat nggih nerangaken istilah Yahudi ya. Yahudi niku istilah ini kalih ya. Kalau sedang baik atau dianggap baik. ini istilah Tengkoran dong. ya. Ampun dipakai untuk membaca Yahudi Zionis sekarang Yahudi itu kalau sedang dianggap baik atau sedang baik niku dianggap marga dados Nabi Yakub Yakub niku duwe bapak jenenge Ishak nggih Yakub niku duwe bapak jenenge sinten Ishak Ishak duwe bapak Ibrahim berarti Yakub bin Ishak bin Ibrahim Yakub niku gak ada anak kata sing li abawen namung Yusuf bin Bunyamin Yusuf Mbak Bunyamin gadah durur liap kathah termasuk Yahuda, termasuk sinten Yahuda. Sing akhirnya drengki Nabi Yusuf terus gadah rekodoyo kan membuang. Yahuda nu yang yang yang soleh. Pada akhirnya kita jadi nabi. Terus dulur-dulure Nabi Yusuf niku usul Yusuf itu dimusnahkan, dibunuh. Niku Yahuda usul, ojo dipateni, dosane kegeden mateni, dibuat doa mana wong Yahudi ya wedi dosa, mergo mbah-mbahe ya wedi napa? Dosa. La taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubbi. Ijek duwe sakake yal taqidhu ba'dus sayyar. yo ya jadi pateni dibuak wae ning gone sumur, tapi yo ya sing kira-kira ana sing nemu, aja sumur sing mati, sing ora ana sing apa? Nemu. Mergo nak dibuak ning sumur ora ana sing nemu, padha karo napa mate? Mate. Nah, Niki penting sekali saya terangkan. Saya itu karena risau, sangat-sangat risau. Ada buku liberal dan itu ada yang menganut buku itu dikarang oleh intelektual Muslim yang mengatakan semua agama itu sama. Gara-gara dia salah dalam memaknai ayat ladhina amanu ladhina hadu wan nasoro wasofiina man amana minhum billahi wal yaumil akhir falahum nabo ajruhum inda Jadi ini kan kelihatannya dari ayat ini, kata dia, kan ada kesejajaran, ada kesetaraan yang iman, yang Yahudi, yang Nasrani, yang Sobiin, asal mereka iman dan berbuat baik, ya surga, kamane lakhofun alaihim walahum napa? Sehingga mereka bilang bahwa Yahudi Nasrani kalau yang baik ya sama dengan orang Islam masuk nopo surga kulonu nganti mati, gih kulonu akan terus ngomong begini terus, gih. artinya menjelaskan. Memang tugasnya ulama itu menjelaskan. Boni irung ono tenan bin boten salah. Kalau Yahuda dengan makna dia turunan Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Tentu ini nama marga. Nama apa? Marga di tiang sinten mawon cek tiang Palestina cek Lebanon cek tiang Mekah Medina angger turunane Yahuda gitu disebut nopo Yahudi paham gitu disebut nopo Yahudi tentu atas nama turunan ini dia bisa seorang muslim yang baik atau orang Yahudi cekek atau Nasrani cekek atau orang ateis tapi tetap jenenge Yahudi wong mbah e Yahudi nah di ayat waladina hadu itu di sini Yahuda marga. Jadi bukan Yahudiyah satu faham sing anti Muhammad, anti Islam. Nah, itu mesti ala eh, faham ya? faham sih kalau maksudnya. Kalau ini malah ya, mau di rumah no, ya. ngaji ilmu. faham ya? Quran turun niku ngangge istilah resmi. Kemudian ada istilah yang datang kemudian. Lah yang datang kemudian ini musibah ya dianggap pakem. Terus di Goma Anani Quran sing turun dua di si. Sampai tak no sing gampang, paling gampang dan mesti paham sampai. Tak no paling gampang ya mesti paham. Istilah neng Quran, iblis itu malaikat betul, Mun sama jawaban. istilah teng Quran iblis itu malaikat ora? Malaikat. Fasa jadal malah malaikatu kulluhum ajmaun illa iblis. Mohon berarti saya istilah Quran nu iblis malaikat ora? Malaikat. Resmi. Kemudian kita pas ngaji zaman madrasah, zaman yang musola, zaman yang masjid, wah ger kiai, ger guru ngomong. Pelanggerane malaikat, definisi malaikat iku makhluk sing ra bantah pangeran, ratau tau nyulayani pangeran. Sehingga wong terus kaget ketika suatu saat dek ngaji tafsir Jalalain diceritani iblis itu malaikat. Malaikat kok ngono? <laughs> Ya, malaikat. Nah, padahal definisi ini datang setelah ayat itu turun. Padahal definisi ini gue gampang no. Semoga nak jadi malaikat atau bantah atau mikir. Pokoknya harus dikongkon langsung No, Padahal wawung jadi malaikat mikir ya bolak balik. Drengki gue Bolak balik. Lah kados ngoten niku. Zaman sederenge enten Quran turun niku jenenge Yahuda ya sing turunane Yahuda. Paham nggih? Niku ruwono tenan. Sehingga dilem ya mungkin wong turunan iki sing dadi wong apik nggih pirang pirang-pirang. Nah, Israel itu jeneng tiang riyen. Mulane anggere wong apik ya Bani Israel terus akhir ayat wa anni faddaltukum alal alamin. Iki Israel sing apik sing iman. Rungokno tenan. Ini nak sekali sampean salah ini fatal. Suatu saat lahir sebuah negara sing disebut negara Israel, yaitu sing saiki dadi tanggane Palestina. Nama naisen, nama negara. Sehingga orang Afrika, orang Amerika, turunan Jerman siapa saja yang bermental, yang bermukim di situ dan berKTP di situ disebut bangsa Israel. Faham? Tentu orang ini bukan Israel sing wa Andi fadl tukum. Alalala. Faham ya? Lana Israel negara yang datang kemudian terus buat analisis, iku Bani Israel sing tukang rusak dunia Mergo ayate la tusiduna fil ardi ya nak tepani kuwe elek lah nak tepani ayat ya Bani Israil sak terus su anti tukum. Berarti ini kan bangsa pilih pilih. Ya. Mulane niki perlu ya pentingnya ngaji teng mriku. Dadi anggere ana Quran ya Bani Israil niku turunan Israel secara genetik, secara nasab. Gini ku min di Yakub. Sampai delok teng jalalan teng tafsir mana saja. Ya Bani Israil ai awlada Yakub dan itu untuk menghitopi turunan Nabi Yakub yang saat itu hidup di Mekah Medina bukan bangsa Israel yang sekarang bermusuhan dengan orang apa Palestina lalu kemudian awal-awal zaman bangsa Israel itu jadi satu nama negara naisan tenggene Palestina lha kurang ora hubungannya hubungane Bani Israel sing Quran nak sing mereka tepaan turunan Boten. Karena yang sedang di negara Palestina bisa orang Afrika, orang Amerika, siapa saja yang secara negara berKTP napa? Israel. Nah, Yahuda tegene Quran kalau tunjukno nggih beberapa wong Yahudi sing dalam Quran. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara Ini tuh karena marga. Nah, sama nangklet. dana anak wan nasara, Gus. Wan nasara di ayat itu artinya nasoro songkok kata nusronu Isa Wong Arab nak darani nulung Nasoro. Ansor. Nasir nak dijamakno napa? Ansor. Masdare Nasoro. Di wong sing tau nulungi Nabi Isa disebut Nasoro. Lah nulungi Isa, nulungi Nabi Isa sebagai wong apik, sebagai nabi ditulung. Melane dilem Nasrani mergo tau nulungi Nabi Isa. Lah Nasoro sing maknane nulungi Nabi Isa iki Nasoro sing ora Trinitas. Nasoro sing buatan Kristen Katolik Protestan saat ini buatan Nasoro sing buatan apa? Trinitas. Nasoro sing nate nulung Nabi. Lah iku sing dimaksud ayat teng akhir juz 6 Lata jidan nasyad dan nasi adawata lilladzina amalul yahuda waladina asyraku. Tapi wala akarobahum mawat datalil ladina amalul ladina kolu inna nasoro. Muhammad kamu akan menemukan kelompok yang sangat mencintai kamu Muhammad yaitu orang-orang alladzina qalu inna nasoro yaitu mereka yang ngaku Nasrani tapi bukan Nasrani yang bahasa Indonesia Nasoro yang nulungi Isa lah nak Nasrani sing Trinitas itu Nasoro sing disebut laqad kafarul ladzina qalu inna wa salisu salasa kowe ngelu ra yo ngeluh tapi apa ngelu timbang salah paham Bang jadi paling gak kena ngeluh kan sebenarnya orang terang no kita eh, di sini terang no orang uno. Jadi paling gak aku bantah pokoknya orang uno. Mungkin berkali-kali ditanya sama Ki Gus kok ada buku gini itu gimana? Dalile Quran. Innalladzina amanu walladzina. Nah cara jadi harus putih. Kalau rapal Quran takut jenengan. Ini maksudnya ku piye? itu sampean jauh-jauh kaget ya. Jadi ono nasoro sing dilem Quran ono nasoro sing maknane buat trinitas. Songko kata nasron, nasir, nasoro. Lha sing dimaksud Nasara ning akhir juz 6. sing dimaksud Nasara ning akhir napa? Juz 6. Jadi ku akrobahum mawaddata lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Nah. Kalau sampean tanya penamaan sing digawe tiang fikih utai tiang tareh niku penamaan sing dibakukan disebut penamaan istilahi. Nggih penamaan nopo Istilahi. Penamaan sing nenggone Quran rata-rata jek ngakoni penamaan luhawi. Mergo Quran itu turun bilisanin Arabiyyin mubi. Jadi tesih bisa pakai genetik, bisa pakai tasmiyah atas nama luhut. Ya atas nama napa luhut. Niki eling-elinge. Nah, begitu juga masalah kafir. Masalah kafir buatan serem biasa, Orang kudu kafir orang Islam buatan tiang petani kafaro yakfuru kufron itu maknanya nutupi ya. tiang barang nak ditutupi itu jenenge apa kafir wong kafir nutupi nikmat dianggap kafirun nikmat kufronun nikmat nutupi biji-bijian ning bumi disebut kafir kufar melane di Quran ono istilah sebut ini uh, sebut ini sing masarul hayat dunia niku kazar eh, innamal hayatu dunya watafa wataka surum fil amwali wal aulad kama salizarin ajabal kufaro nabatu nggih kama salizarin ajabal kufaro nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama contone dunia itu koyok tanduran sing ajabal kufaro sing gawokno petani jadi kafir tuh mereka butuh kok tiang kafir non muslim. Wong karwan ayat e, Jabal kufaro Sumaya summa Fataro Humus musfarron summa kunu hutoma Nah. Ini kulo cerita, ini penting sekali. Mau nak sampean ngandel kulo, nak kepentak korobek pangeran. Saya itu resah sekali karena banyak gus-gus yang tanya saya. Ya podo gusih e takok. Jadi gus takok ragus kan izin, jadi takok gus podo gus. Nah takok gus alim Takok Gus Budo ya di sini, jadi takok ini. Kalau sering diskusi bik Gus pada alimannya dia Gus Alim biasa mau coba Bukhari. Kalau lagi biasa mau coba Bukhari setengah apal malah jadi pada alime takok. Dia tanyanya gini bukan ini penting sekali. Gus menurut Anda tradisi mengkafirkan sesama Islam itu gimana? Seru. Tapi kalau kafir yang di mata orang awam tuh seru, maknanya orang Islam. Darah di kafir maknanya apa? Orang Islam. Ini saya beri, saya beri contoh betapa salahnya orang yang mengkafirkan sesama muslim. Enggak nantang kula aja sakniki, jengpen teng ora pasar bener dia. Ya? Mulane nantang menisan ngarepe pangeran. Dadi jelas ya, napa? Jujur. Paham ya? Mergo nak mahkamah dunia itu salah jujur jari tim tertentu, tapi nak cara pangeran mesti napa jujur. Kalau beri contoh. Nabi Sulaiman itu mungkin kafir betul, Tidak mungkin kan? Karena dia nabi. Ketika dapat nikmat Nabi Sulaiman bilang apa? Hadza min fadli Rabbi liya beluani aashkuru am akfur. Iki nikmate pangeran. Wong kok iso mimpin jin, mimpin manusa. Ya tepak-tepakan. Aku aashkuru iso wae aku syukur am akfur utawa ora syukur. Jadi ora kok kafir sing seru metu kok Islam mboten syukur ambek Terus Nabi Musa nanti dawuh sing masyhur la in syakartum la zidanakum. Musuhe napa? wala ing kafartum. Kafir temen iki kafir seru tak kafir biasa. Mboten jawab mawon ben sampean ora ora ora kena sindrom disebut kafir. Mboten kafir seru tak biasa. Biasa lah. Tadi biasa mau dijawab. Ini ngaji, ngaji dia. Lah. Jadi istilah kafir yang nggak seru di Quran itu banyak. lah ini sakartum, la dan wala in kafartum. Dawe Nabi Sulaiman, liya bluani, aaskuru am akfur. Itu jelas di Quran ada. Kita semua hafal. Paling gak pas ayat itu hafal lah sebenarnya. Misalnya mau ngelain sakartu e orang hafal bangunnya. Itu jelas ya. Terus Nabi, ini istilah Nabi. Nabi itu lalu ngendikan misalnya dosa yang disepakati gak ngeluarkan orang dari Islam. Nabi ngendikannya ya kafir. Misalnya Nabi Dawuh di Haji Wada itu terkenal sekali. latar ji'u ba'di kufaron yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Kamu setelah saya jangan menjadi kafir lagi. Kafir lagi itu apa? Kalian saling membunuh. Padahal ahli sunnah berpendapat saling membunuh itu menjadi kafir enggak? Enggak kan? Tapi istilah hadis latar jiu ba'di kufar, napa? Kufar. Jadi kata kafir maknane nutupi atau bayar kafaro. Mulane tiang nak berdosa. Oh disebut napa? Kafaro. Disebut napa? Kafaro. Nah, Zaman Nabi Sugeng nanti nanti dibantah. Nabi cek Sugeng nanti dibantah be sahabat. Saya ini melakukan melakukan neng rokok, jebule es yang akeh wong wedok. Lima daya Rasulullah dibantah, ditanya. Kenapa ya Rasulullah? Salah kita apa? Jadi sahabat sing cerdas-cerdas awet dok lah, ya mesti ratri mau rawon pono popo darah ini penduduk rokok terbanyak. Nabi cek sugeng. Fa ini uri itu kun nak saro ahli Karena saya melihat kamu itu banyak penghuni neraka. Nih nak tenggiri wat muslim fakolat imroatun jazlah ada seorang perempuan yang spontan ngadeg dia pinter dosa kita apa ya Rasulullah Nabi malah ngendikane rontok dramatis lima roa itu kun namin naki soti aklin badinin mereka akalem yura sempurna agama ora sempurna dari dawe suami itu itu cek mikir nah akal kulo rasa sempurna cek gampang nabi nalar tekan agomo jangan betul-betul kurangi kulo nopo ya? ya nabi jawabnya ya lucu wong lanang udah poso kue raposo wong lanang nak podo-podo wong soleh nak poso raposo terus nak sholat sholat terus. Nak wong itu, kepengen sholat enak akhirat ra iso sholat. Poso kepengen poso enak akhirat. Ora pos. Akhirnya wong itu itu sadar. Dia wong kepengen nape poso nasi kadung kata orang iso poso. Nak poso jek ana eh, mergo kon nyaur. Nah, nak sholat. Lah kita khatam 15 dino berarti saulan agak sholat. Separuh kan? Keyakinannya mungkin kene nak wong wedok kodok sholat khat kodok itu orang. Mboten kan? Berarti kan total kan? Kenapa ya, so nabi ya tuh tiga kan lumayan bang, ya? Nak sholat. Berarti misalnya poin ini wong lanang sholat sakulan penuh wong wedok. Separuh nak hete belas dino, lah nak hete enam dino, ya enam dino kan? Nah, elek paling nemen dari Nabi, wayak furnal ashir, wayak furna. Kue tukang ngakoni kafir. Terus mereka tanya, ayak furna bila ya Rasulullah, apa mengkafiri Allah kata Nabi? Ndak lah. Yak furnal ashir sering mungkiri jasane bojo. Terus Nabi ngadani wong lanang-lanang. Contohnya ngene cung, in ahsanta ilaiha dahra sumalor at min kasian kolat maro itu mingkak hasanan kotu. Wong wedok bu api setahun kecewa pisan. Wong ora ono api blas padahal bu api berpuluh-puluh tahun. Wis akeh apik puluhan tahun tinggal wayon arah takob wa minna. <laughs> Iku wayo barang halal e takobal wa, pemenang selingkuh tambah takob wa. Tapi kadang wedok lucu loh. Neng kota itu wong lanang selingkuh rajuk pegatan. perkaraannya musiman, tapi nak wayo. Makanya saya sering dibantah orang kota. Teorinya kiai itu salah, Bapak. Kalau di kota, selingkuh itu tidak apa-apa. Karena nggak permanen. Yang bahaya itu wayo. Karena apa? Permanen. Wah, aku yo kaget. Wah, aku kiai malah boleh nongol <laughs> Jadi perempuan di kota itu banyak. Kalau suaminya selingkuh, dengar itu rapat emosi. Kan musiman. Ya, paling entah ada duit musiman kan? Tapi kalau wayo kan permanen itu bahaya. Padahal cara kiai kan bahaya selingkuh bang wayo. Wong cara kiai wayo sunnah yang menakutkan, nak selingkuh itu dosa yang menakutkan kan, tapi sama-sama berstatus nopo menakutkan. Ya cari ono kelompok nak sing lanang wayo tiga hadiah gue mau ibu-ibu terkeranya. <laughs> Tidak ada ceritanya. Nah, an, makanya saya tanya, kalau antar orang alim bahasa kafir itu tidak seru karena dia punya sekian contoh. Kafir secara lugat itu tidak seru-seru amat. Ya tidak seru-seru. Saat Nabi Sulaiman sing ora mungkin kafir yang ngendikan aaskuru amakfur atau yang paling populer ini lah in syakartum la badingane walaik kafartum ing kafartum. Umpama maknane kufur bandingane iman kan ya lain kafartum be walain amantum tapi lain syakartum be walain kafartum. Nah ini perlu diketahui ya. Jadi kafir itu kalau dalam bahasa Quran hadis bahasa dialek delok-delok nak panjen kafir hurujun anil milah keluar dari agama itu sing kafir seru al kufrul azam kufur terbesar ada kafir di bawah itu makanya kalau mereka alasannya pakai hadis saya tahu betul tag itu di hadis bahkan Imam Bukhari terang-terangan bikin judul babun kufrun duna kufrin bab bahwa kata kafir itu tidak harus maknanya kafir sing serem judulnya babun kufrun duna kufrin ada kafir tapi tidak kafir yang seru kafir yang maknanya tidak nopo syukur ya kafir maknanya tidak nopo syukur misalnya Nabi pernah ngedikan isnatani finna zuma kufrun dua dosa ini kalau kamu melakukan kamu menjadi kafir atau nufin nasab waniyah halal mayit orang yang mencibir nasab menyalahkan nasabnya sendiri waniyah alal majid, nangisi bungok-bungok majid. berarti saat dunia kafir kafir yang sing melanang mati bungok-bungok ono pacari mati bungok-bungok orang kafir kafir jadi faham gila ini sing perlu sampean ketahui jadi lah begitu juga bahasa Yahudi Nasrani kalau Yahudi Nasrani sedang dikritik Quran itu Nasrani yang Trinitas lako tekafaroladzina kolu inna wa salisu salasa ada Nasoro yang maknane masih dariyah wong sing nulungi Nabi Isa lha iku sing dimaksud wala tajidanna akrobahum mawaddatal lilladzina amanul ladzina qalu inna nasoro dzalika bi anna minhum qisisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun Mulane sampean saya kira janggal yo zaman sampean cilik nang ngaji ya diwarai Kanjeng Nabi cek umur 12 tahun dijak ning sampai Abu Thalib ketemu Rohib Bukhaira. Rohib itu pendeta, terus dikon mulai mereka wedi wedi dipateni wong Yahudi. Iki pendeta kafir Nasoro sing nulungi Isa. Sing nulungi Isa, mereka ora mungkin nak Nasoro Trinitas duwe kepentingan nulungi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben sampean ngerti nak teoriku iku bener, datane otentik. Meskipun gue bingung aku ya roh, tapi ini maksudnya kan lebih tujuannya mau wong alim jan yo mulang roh kan. Lah aku terima mulang ngene ya iso, pokoke sing apik lakoni, sing elek tinggal. Lah iku anggere wong iso. Mulane kula dhe kanca ora tau ngrungokno khotbah, kesimulane padha kok Gus. Ngongkon sing <laughs> ngongkon sing apik ninggal sing elek. Wakai wong awam tanggaku ora tau ngrungokno khotbah. Dia ini mau gelembeng ngaji be aku tok. Kulo nu krasa tambah ilmu ngaji jenengan liyane ku padha. Ngongkon apik. Ninggal lele. Mari nak jenengan terus ngomong ilmu sing aku gelem ra gelem mikir lha wis mari aku mangkel. <laughs> Tapi akhirnya ngaji terus deh perkara. Perkara lu bingung ngadepi ku bingung deh perkara. Orang ngongkon apik ra ninggal elek tak terangno nasoro iku ana loro. Bingung deh. Dene dene kan nasoro niku mesti elek. Bareng ilmu mesti elek. Kowe ora apal Quran kok. Aku apal? Tak wacana ayat akhir juz 6 kan jelas wala tajidanna aqrabahum mawaddatal lil ladina Allah jadi kaji Nabi cilik rolas tahun itu ditolong pendeta Buhairo. Anyaran dadi Nabi sing koni warofah bin Naufal. Padahal dia penginjil. Kenapa penginjil? Pertama sahabat ditulung ya Bek Raja Nasrani. Ini ya ku Raja naja sih Tapi ini Nasoro yang tidak Trinitas. Lah ini yang disebut fakih tenggene Fathul Muin, wong kafir kita bia wong wedok kita kholi, kholisoh oleh dikawin. Paham ya? Lah muen diwaca wong saiki maknane ahli kitab iku Kristen Nasrani. Akhirnya wong liberal no wong kawin wong napa? Lagi kiai-kiai sing alim aku kan malah bingung. Apa nentang iku nerang wong bingung yo angel. <laughs> orang nentang nurani ku berontak kan. Sekadung bulat. Ya, kira dadi kaya kula ngoten. Jadi kayak gue ya wis ra jelas ngeten iki wis ngaji mulai, nih ngaji bar mulai, sesuk ambu swarga dhewe Bener, ya? <laughs> nak dungo ora mesti. Lha nggih misalnya salah jalur rak keliru. yang tak eling-eling dungo keliru tentang Fatul tentang kitab Hikam nih ono wong anyaran dari wali, mbosok wali banyaran dari wali bawa senengane ibadah. dia dia sesuk nyimbel lho, langgil ya Gusti. Kulo niku sedina mok buta mangan sego sak piring ping pindho. Kok tak rewangi mergawe ngene lha opo butuhe kula niku saged salat teng nyembah jenengan. Kula nyuwun rezeki sing ora usah kerja. Walhasil dene suatu saat ning pasar dicurigai nyolong. Terus dipenjara. Esok diransum sak piring, sore sak piring. <laughs> Sesuk protes Gusti. Kenapa jadinya di LP Gusti? <laughs> Terus sampai Allah dijawab ya ning Bukankah Anda berdoa dapat rezeki yang tanpa kerja itu LP. rumah sana penak untuk rezeki tanpa apa kerja. Nah, dene ran no pengiran, salah ya, ran no detail. <laughs> Isa. Jadi donga sering keliru. Wong donga kok njuk rezeki tanpa nopo Rekoso. Ya ini ku mau nopo LP ini, ku apa deh, akhirnya donga niku nopo Mulane masyhur ya tengene riwayat-riwayat. Wong alim ora usah ndonga, pokoke nek mulang ora usah ndonga, biasa ndonga sak kadare. Kanjeng Nabi itu pernah keluar rumah. Ini di mukadimah kitab Majmu dan di mukadimah kitab Ihya Fadhailul Ilmi. Kanjeng Nabi rawuh teng masjid, ada satu kelompok sahabat yang doa bersama. Buatan bersama bersama kancane wong akeh. Saiki doa bersama marah lintas agama ya. Mau keliru bahasa bener. Dungo bareng-bareng kancane podo islame. Waduh. <laughs> Lah saya doa bersama mana nih? antar apa? Agama. wang. Lah itu bahasa yang datang dian. Padahal maksudnya dhisik doa bersama itu Ya wek Mustafa ngambil rukun ayo kelompok miskin ayo dungo bareng-bareng. <laughs> Biasanya podo melarate disebadani. Padahal malaikat itu pengalaman. Podo melarate dianggap orang yang sudah betah dengan kemiskinan. <laughs> Sehingga malaikat ora ini nyembadani sudah dianggap familiar dengan apa? Kemiskinan. Melarat, melarat, melarat anyar nang dungo, wiku cek panik, wiku mandi. <laughs> Nah melarat itu suwi mandi mergo betul apa? Panik ya. Padahal itu dungo sing mandi sing panik. Amma yujibul mutarra itu sing panik sing cek apa? Panik. Nah melarat saya ini terlatih kabeh, dadi wis gak panik. tadi <laughs> eling-eling. Walhasil Nabi komentari itu lucu dawe. Dan ini hadis sohe. Mereka itu berdoa. Kalau Allah menghendaki ya dikasih, kalau ndak ya ndak. Jadi nasibnya 50-50. Kalau Allah insya'a bahum wa illa fala. Wa insya'a raddahum. Kalau Allah ingin ya dikasih, kalau ndak ya ndak. Terus ada sekelompok sahabat yang ngajar halal haram. Ini halal, ini haram, ini baik, ini ndak. Allah memerintahkan umat Islam itu begini-begini yang dilarang. Terus Nabi ikut. Kalau ini mengajarkan hukumnya Allah pasti benar dan pasti diganjar pangeran. Jadi rano syarat ditompo ora mesti diganjar pangeran. Terus kata Nabi, akhirnya Nabi ikut kelompok ini. Wa nama bu istu mu'aliman. Saya ini diutus Allah supaya mengajar. Makanya ini cerita saya, ini bukan sombong, ini tahadus bin nikmat. Saya umroh 2009 itu banyak santri yang ngaji saya di kawasan Ka'bah ya, dulu santri saya di Rembang, ngaji Bukhari. Saya diajak jam setengah tiga malam, sama masih ingat. Gus, Jenengan wong alim mbok ndungone multazam kula tak sing ngamini. Aku nak berapa ora pati mandi, ngaji mandi. Ngemun ya Gus ngaji. Akhirnya saya pernah ngaji Bukhari itu setengah tiga di ya di kawasan Ka'bah tentu gak tepat Ka'bah merame. Teng Masjid Haram sing tingkat loh. sing awar TKI sing buron-buron -buron, delik ning dhuwur. Lah iku ya rada buron-buron delik njuk donga ben selamat orang ngaji mandi. Ya awar wong buron-buron ning dhuwur. Kenapa saya mengatakan mulang mesti api? Ya, karena zaman Nabi Ibrahim Sugeng ndongakno pengganti beliau adalah Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yaslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya Allah setelah saya ini nanti harus ada rasul yang dari keturunan saya. Rasul itu siapa? Yaslu alaihim ayatika yang membacakan ayat-ayat engkau. Wa yu'allimuhum dan mengajarkan mereka. Jadi sifat permanennya Rasulullah itu mengajar. Itu sifat permanen yang disebut Nabi Ibrahim diabadikan Quran. Sekarang banyak kiai niru Rasulullah istighosan tok. Lha aku raro dalile. Yo Nabi udah tahu ngono ae, ora ora ora dadi model yo tahu. Sing permanen sifatnya iku mulang eling-eling. Lho disebut Quran kok kowe iki kalau itu ora wani temen. Biasa mawon. Paham ya Sifat permanen Rasulullah niku Rasulai yaslu alaihim ayatika sing per, membaca membaca alaihim alaihim itu ada obyeknya, jadi tidak wiridan sendiri di kamar tapi ada obyeknya ada yang diajar yaslu alaihim ayatika wa alimuhum hum itu obyek ada yang diajari Nah ini kalau ngaji jalalan gue ngaji mawon. gue mau maca tasbih mau cetak tasbih mawon. Lah piye malaikat oleh nolak? Wani malaikat nolak mau tasbih ben kualat tapi. tuh gale konco kula zaman sekolah teng madrasah ditakoki hukume apa ya, dijawab la ilaha illallah. Nak guruku no kafir. guru repose gitu Joko ana murid goblok sing pinter. Jadi deh, ini Alfia ya ora iso, takir ya <laughs> Tiap ono soal dijawab la ilaha illallah. Nganti guruku no kafir. <laughs> Gurunya stres kan mikir ya. Dicelok, alasan pun nulis la ilaha illallah. Nah, wae kan nyalah no kafir kok terpaham alasan. <laughs> Wae gerjena nyalahno no apa? Lah nek kafir kubro, kafir akbar nak no la ilaha. Faham ya? Terus kelompok itu macam-macam. Faham ya? Terus sampean jangan terlalu terprovokasi oleh istilah yang datang kemudian. Ada istilah Bani Israel di Quran. Itu khitab untuk turunan Yakub bin Ishak bin Ibrahim yang berdomisili di Mekah, Medina. Karena Quran turun di Mekah, Medina dan Rasulullah belum pernah hidup di Palestina. Walau wali zaman ada negara yang disebut Israel. Ini tidak ada kaitannya dengan Yabani Israel kecuali orang Israel yang sekarang naisen yang memang turunan Yakub. Berarti Bani Israel itu bisa orang Indonesia, orang Jerman, orang Amerika, siapa saja yang secara genetik turunannya Nebul min awal awaladi sinten Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah niku sing dimaksud tiang-tiang saya sangka dawuh ini niku sing tengene juz juz 16 napa surat surat Maryam nggih. Niku loh Ulaikal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina min dzurriyyati adama wa mimman hamalna manu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wastabaina. Jadi Israel teng mriki buatan kok Israel Zionis tapi Israel Yakub bin Ishak Ibrahim. Lah niku tiang-tiang pilihan yang jelas disebut Oh itu orang-orang baik idza tusla alaihim ayatul rahmani kharru sujadau wa bukiya. Niku orang-orang sing ulaika ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina min dzurriyyati adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wastafaina. Bulat ra. Ora bulat, ilmu kula ora bulat mergo Qur'ane ono sing bulut ini sampean maca neng koran buku nih koran, lah itu sing musibah maca neng buku sing raja jelas Gus yora kiai yora, ya tapi orang tulisane kah, aku yora ya roh mau kerja artinya kan kiai kan mesti ngalim tuh itu janggal sama saya kenapa orang sehafal saya kok tidak tahu ayat itu bahwa di Quran pernah ada tiga agama disejajarkan ya baik, gue bintu kok nganti ngono Terus tak terangno di akhir Baqarah itu ada ayat fa'in amanu bimis lima amantum bi. Kalau mereka iman sama seperti imannya umat Islam. Dia itu ngira kalau mondok alim atau lama sukses itu jadi kiai. Kalau di atasnya itu jadi apa? Nabi. Jadi ini dia wong aku nabi berarti mondoknya apa? Suwi banget sandure mondok sing dadi apa Kiai. Waduh kan musibah tenan aku jawabku malah bingung piye wae takokan akhirnya tak jawab lu malan atau mondok Iku orang ngalang aku jadi nabi dia kaget sakit nak tahu mondok Iku ngerti nak nabi Muhammad Iku nabi terakhir jadi bakal jadi nabi jadi peluangnya buat jadi kiai tapi nak rata tau mondok nganggep jadi peluang jadi nabi barang. <laughs> Wah, jenis beda jenis jadi uang nak kerungu belas itu malah Ya repot kan? Wah, musibah tenan. Pancen musibah. Ya gak lain nggih. Kula seling critane Gus Dur. Ada orang kultus sama kiai itu tanya sama Gus Dur, Gus kiai yang salah kan ya banyak. Ya kiai ya macam-macam tomus, sing pacaran ya, akeh, sing rodok keliru ya akeh, doyan duit macam-macam ya, akeh. Padahal kiai itu orang baik, orang suci. Kenapa mereka bisa dosa juga? Jadi Gus Dur jawab, mereka itu boleh dosa karena tahu caranya tobat. Kalau kamu nggak boleh karena nggak tahu caranya tobat. <laughs> sing takok kaget. Loh kok gitu Gus? Lah yang bisa melanggar hukum itu yang ahli hukum. Jadi kamu jangan niru dosanya kiai, dia sudah siap-siap penangkalnya. <laughs> Kalau tak eleng-eleng zaman podo, kalau sering di konco nakal. Oh, Senangnya cuma angkeran perapatan, lo ung doa ayu. Ala ah, gus diwudoni hilang, <laughs> jadi siap. <laughs> Dene nganti nganti saya us tua, yuk cek fase kai. Alasannya gue deh. Ala gus diwudoni apa? Hilang. Jadi dia ngerti, nak dosa delok ringan, dia ngerti. Wah repot tuh akhirnya malah. Dulu saya ngira Gus Dur itu guyon, ternyata yang kayak gitu ya banyak juga sih. Mungkin yang di sini banyak kan maksiat alang kok. <laughs> Mesti alasannya kok tak istighfari hilang, tak koi hilang. Jadi roh setip, roh penghapus itu juga resikonya kan terus berani kan. <laughs> ya repot juga itu kan. Jadi kayak wong hukum loh. Wong hukum sewani melanggar hukum, wong awam mau pakar hukum pakar hukum. Sing tukang ngokal ngakali duit negara pakar ekonomi apa wong lugu? Pakar ekonomi. Lah sing maksiat iso ngakali kiai tau ngawam. Mboten jujur mawon. Kiai. Mulane kiai nak ndelok dangdutan langsung gemoh, nak ning TV gelem. Jare alasane gak langsung beda hukumnya. <laughs> ya repot nang ngono. Pengirannya apa tiga kali? Mereka cari Imam nak nuruti akal-akalan zakat itu ora wajib. Angger setahun misalnya waduh sematang puluh, setahun kurang limang dina buat dol sito harus gak wajib zakat. Mereka ora sani, sok. Orang sak apa? Sani. sok. Kena tiga kali. Faham ya? Kena apa? Tiga kali. Dewi Mamuzali nak guyon itu perangiran harus merencanakan jenis kayak ini sebenarnya melebunin rokok di lebok notong ya. Takok Gusti saya ini semua sudah saya lakukan zakat zakat ngene ngene. Aku gak nglebokno kue cuma nglebokno tong. Ya. Tapi teng noko loh, tapi kok aku nglebokno tong. Jadi <laughs> sing jenis tukang khilaf hukum iki sebenarnya di dilebokno nopo Tong. Terus di dilebokno neraka. Kau pangeran jadi pangeran dia kali wong alim, mau iso ngaji gue suwi. <laughs> lo nggih lo Zaman bangsa Israel ini mun terpelajar ra berburu ikan ning dina setu. Nak setu iwak wakai, nak ra setu sithik. Wong Israel pinter nak setu gawe parit, gawe jaring. Lah iwak terjebak tapi dijupuke akad. Nak takoki Mbak Nabi ini, Lo saya nggak berburu hari setu." Wong saya tidak nyari, tidak ngambil. Ngambilnya hari Ahad. Yang dilarang kan ngambil ikan hari Sabtu. Eh, Nabi ini lah ya bingung, ya nggak salah. Mulane ana wong fikih iku mesti fasike, nek ora tasawuf iku fasik. Mulane dadi pepatah wong kefekian gak tasawuf iku kok mesti dadi napa? Fasik. Ora fasik bisa, sampean tak warai. Kula niku kan nate pakar fikih. kula nate ro istakir ro ismu, nate alim mula fikih, radi pensiun cuma kalau tak mikir betul cara ngendikan fikih, mohon keliwat maksudnya. Uang dulu uang wedok, uang liya, sing ora bojo, ora mahram itu kan haram. Lalu ngono tenggene takrib teng kitab-kitab ilah disapati asak kecuali demi tujuh hal. Satu itu diantaranya gampang banget syahada Mereka ini seksi. Seksi kejadian misalnya wong wedok itu diambung wong tak dijawil. Dia ini seksi ini pengadilan. Boleh melihat itu. Ya bener sing dijawil caiki. Nomor dua karena pengobatan. Jika nggak ada dokter sama-sama perempuan. Lah sing fatal itu nomor telu krono muamalah transaksi. Lah akhirnya kangkang sing santri nakal-nakal boleh kopi sing Joko ayu. Halal niki mergo transaksi. <laughs> Takono lho engke takon ahli fikih. Termasuk dulu oleh kan krono transaksi. Berarti kita tuku rokok bakul ayu oleh tuara. Enggak jawab mohon. Oleh kan. Misalnya kayak numpak pesawat pramugarine ayu oleh. Tuku tiket sing Joko ayu oleh. Tapi masalahnya tuku tiket limang menit. Saiki wong ngopi masalah. Ngopi lu Wong jam. Mulane lha pangeran ku pirsa, kepentingane ngopi apa delok? Sampeyan pangeran takokane kan. Nah kepentingane ngopi kan la farqa bena sing jaga lanang elek tuwek ambek wong itu ayu kan mergo baleni mate ya. Lho ora ben kowe ora fasik nemen-nemen iki diulang kok ben. Solusi menghilangkan kefasikan terselubung paham gini gitu. Ndak kalau faktornya misalnya penjaga warung itu cantik. Terus kue niat marung ning kono niat temarung, nopo ndelok wong ayu. Nak niat marung delok wong ayu berarti haram kan kan berarti motivasi anda delok wong ayu ebo-ebo pura-pura marung lah sing halal juga ke misalnya rugen melaku melaku ujuk-ujuk ngopi pas wong ayu sing ngopi terus diombe cek panas mergo wedi kesuwan kecobo terus mire lah itu halal yo ono kesusune barang barang halal mereka untuk musibah sidik terus kesusu tapi nak terus dinikmati. <laughs> Makanya mas masyur Nabi ngendikan suatu saat Sayyidina Ali itu melihat perempuan cantik ya. Kita ini mati jari Ali ya Ali lakal ula wa alaika saniyah. yang pertama itu rezeki, kedua wis musibah. Berarti andina sing gak jarak itu laka itu untung. maksudnya sing gak jarak itu jari Mustafa. Mustafa sing khusus aku di rezeki. <laughs> ya, tapi ada rezeki terus itu apa? musibah. Lah sekarang ada pertanyaan fakih begini, ini rukun sing ahli ahli fikih. Dan ini nyata. Kulo lah ya ora iso jawab pastinya, tapi ibu-ibu iso kulo kecelok wong alim dadi ibu-ibu iso, tapi asline yo ya ora iso. Aku de kanca kiai, bocah khusuk, nggih koyo biasanya wong khusuk agak pati ngalim khusuk. Lunga mbek santrine, lalah bis sing jog telu. Iku sing pol pinggir cah wedok wayu, rodok seronok macake rodok gak islami, wayu. Dene ku isin nak jejer wong ayu, ya kuatir maksiat. Dadi santrine sing kok jejer. Dene ora aman wae dadi cah wedok santrine dene. Lungone atuh. Wong pandangan Semarang atuh. Cara Mustafa ya wis suwi ya ya wis kamu mesti. Cara ro, cara Rokir ra tau mikir wong dene ra kiai. Ya agak rezeki ora ae. <laughs> Mergo jejere ku amalah wae bukan gak gak. Kana liya. Bareng bar diangen-angen dene ngrasa dosa. Takok aku. Gus cara jenengan kula nu salah ta ora? Ya karwan salah. Kok sakit kulon nggih dari fitnah Gus. Ya piambake kok ayu. Bagi orang nak ayu, wah ayu Gus, kok ayu malah nerang, kok ayu Gus. Ya malah dosa gede to kowe iku. Pura, kita salah Gus. Ya ora salah. Aku mergo kowe nak salah salahno malah dia jejer malah ku repot. Udah <laughs> dari Gus apa aku sejejer, Wah, malah aku dihisap pangeran. Pokoke ngono, hukumnya pokoknya ngono pikir dhewe. Ya kan repot kan? nak ndelok santri luweh duwe sahabat misalnya bocah umur 18 kan puber wis ngono ra bojo. Pak Yai sak ngawur-ngawur. Mergo delok kalje delok delok cah ayu nak sing cocok entokno aku lho. Wong dekne dhewe ra wani delok kok ngomong liya. <laughs> Dadi uang mesti di naife dhewe dhewe. Lah ya wong saleh ya duwe naife napa? Dhewe-dhewe. Tuh kali ngerasani loh. Misalnya Mustafa ngerasani wisin, tapi nano ngerasani seneng. Bentuk informasi lah. Ya bodoh aja. Lah wong soleh ngoten niku pirang-pirang. Ya pikir dhewe ora usah tak terusno, paham ya niku pikir dhewe tadi. Paham niku angel gitu. Terus urip niku angel. Mulane mati urip kenapa istif Istighfar. Lah ya mau duwe solusi mau. Duwe napa? Solusi. Terus kula suwun pokoke mati urip niku mulang. Terus misalnya salah nggih istighfar. Nah, mergo wong mulang ya wow. Apa salah wes di solusi ini. Kayak nih film-film kuno. Ono pendekar tok ngombe racun mati, tok ramatin. Ke setiap kali ngombe penangkalis. Ngombe nopo Penangkalis. Mulane akeh wali sering maksiat tetap wali. Sing wali anyara langsung dibredel. Tak kok kowe ora dibredel, oh, pengalaman aku perkara deh <laughs> kafaroe kata. nopo kafaroe nopo Terus kula suwun masalah kulu hisbim bimala dehim farihun niku. Setiap kelompok itu pasti merasa benar sendiri. Niku cek dalam internal Islam, cek dalam eksternal Islam. Kuwi ora usah kaget nak. Tiang toreko nggih yakin nak bener piyambak, tiang fikih yakin nak bener piyambak. Tiang pedagang nggih yakin nak bener piyambak. Kula nu di niki kisah nyata, sugih banget. Sangat-sangat sugih. Anake kiai tapi raiso ngaji, tapi untuk tahu kerungu ngaji, suka gara-gara pedagang. Nggih baru kahuripe, sugih tenan. ini kagum be Rasulullah itu sederhana. Dia itu pernah dengar Nabi itu dawuh Inna wa ala ja'ala ata asyari rizki fit jaro. Allah itu membuat sembilan dari sepuluh rizki itu fit jaro. Andai kan rizki itu sepuluh, sembilannya itu fit jaro. Jadi betapa barokahnya tijarah. Ini alasannya sederhana. sini macam pedotan anak kiai ya anak ya. Tadi ya rada krungu-krungu sidik jek lah memori-memori di bahalim jeeling. Tapi saya wis kedonyan. Ya masuk akal. Pak Bah, menurut saya ibadah paling baik itu berdagang. Kiai sekali medit itu bener rokok, pak. Perkarane ora tau ngamal. Nak pedagang ora tetep swarga. <laughs> Kok iso ceritanya? Kiai kan sering saling tempel wong. Sekali medit neraka, duit ora lah kok medit. Ya. Nah, Dan anak kiai dadi wani ngritik kiai. Lah pedagang, medit lah itu tetap mau Bapak. Misalnya aku pedagang medit, tetap bayari supir, bayari satpam, bayari tukang pel, karyawan. Karena nak gak tak bayari ragelum kerja, nak kerja aku ma malarat. Jadi pedagang medit lah kan tetap bayar UMR kan? Jadi pedagang raiso medit Bapak, gelem bayar. bayar. Malah ini barokah untuk rezeki songo itu jadi. Yo ya medit itu praktek nonton dene, tapi dene di keyakinan medit itu tetap barokai. Dan saya setuju Bang dengan pendapat dia. Lain konco-konco sing meragi miliki nak kepengen medit barokah iku dagang. Wis aku bayangin medit lah, asal tetap bayar gaji loh, nggih nang meditnya kebablas. Lo nggih itu pedagang gue sak medit-medit asal bayar gaji kan barokah tuh nggih. Artinya simbiosis rizkinya akan kemana-mana kan? Saling ke base. Ayo bayari supir, nggih, kernet, tukang cuci, nggak mobilnya wayang oli, wayang nyervis, bengkel itu berapa sistem rizki pemenang anak pabrik karyawannya rongewu Wih, gue ya seng yang mondok, yono yang wong soleh, jadi karyawan macam-macam. Ya nak bener ya. E. Jadi dia nengi dalam nabi, mergo nabi pedagang. Orang ono pak bah, ini sejarah nabi ku kiai, sekarang tahu wis nabi kok jadi kiai cangkem wah terus tuh dinti, <laughs> dia alasannya orang ono sejarah nabi ku kiai, anaknya nabi ku tajir pedagang cangkemmu wis dadi nabi kok dadi kiai barang. oh, ngomong omong aja keluar, pokoke pedagang ngono ae rasa. Terus dadi nabi jek apa? Dadi ya. Artinya ya mau kullu hisbim bima ladaihim parih. Bahkan kiai-kiai yang sekarang koalisi sama pejabat itu yang soleh ini kalau bakal sing soleh, nah, soleh kalau buatan tertarik, orang soleh kok tertarik itu alasannya juga ibadah karena kalau pejabat itu didekati, setidaknya akidah dia itu masih ahli sunnah. Pejabat itu rata-rata tidak kan pernah ngaji. Dia taunya Islam NU NO atau Muhammadiyah ahli sunnah. Itu ya taunya dari kiai kiai NO atau Muhammadiyah. Jadi kalau adat yang dekati itu NU, NO, ya adatnya NU, Muhammadiyah Muhammadiyah. Kalau adat yang dekati Syiah ya Syiah, kalau apa ya apa. Nah kalau semua kiai-kiai NU Muhammadiyah atau kiai-kiai ahli sunnah yang lain, ya karena itu tidak mau dekati lala sing dekati ku aliran sesat misalnya nanti cara berpikir dia juga aliran apa sesat berarti sing dekati ki ibadah tamu sibah mboten jawab mama ibadah dia tuh yakin betul bahkan saya pernah ketemu kiai yang begitu dekat pejabat dia yakin jadi aku tetap wali banyak juga yang memang dia wali betul orang-orang hebat betul cuma manfaatan dia menyontohkan zaman Mbak Hasyim ya dekat sama Bung Tomo ya banyak dekat Dulu Jenderal Sudirman dekat Ahmad Dahlan. Dulu Pak Karno dekat Kiai Maskur. Dulu Ahana Sution siapa itu? Ya dekat sama Kiai Mahrus. Ya banyaklah sejarah. Itu kan orang-orang top yang tetap diyakini wali padahal dekat nopo? Dekat nopo? Pejabat. Dan itu terbukti sampai ahli sampai Indonesia menentang paham komunisme mereka pendiri bangsa ini dekat nopo? Dekat nopo? Kiai. Mereka enggak, enggak tahu kan buruknya komunisme secara teori negara modern. Taunya karena fahamnya nopo kiai betapa ateis musibah. Banyak. Bahkan Thailand itu kecelakaan mergo dulu Islam di Thailand sama Indonesia Islamnya masuk bareng tapi ulama Thailand banyak yang zuhud sehingga tidak dekati pejabat tahu-tahu minoritas tidak punya power di negara sementara kiai Indonesia pintar dekati pejabat kalau bakas sing soleh lho, sama rasa terhono terus kiai iki mu proposal buat ini bakas sing soleh, ini bakas sing nopo Soleh. Saya pernah baca biografinya Mbah Soleh Darat. Itu diantara yang diyakini keluarga besar Mbah Bayi RA Kartini itu ngajinya sama Mbah Soleh Darat. Makanya Jepara tuh seneng santri karena dulu Mbah Banyak Kartini itu ngaji sama Mbah Soleh Nopo Darat. Jadi dulu itu adat ngiai itu biasa pejabat ngaji itu. Biasa. Lah kalau melihat begitu kan kiai yang dekati pejabat itu yakin tenan aku tak korup. Lah gunane apa ge saleh nek dhuwur gunung mulang santri tok iwak nguyai segoro wis ahli sunnah di ahli sunnah. No. Kiai ya aku iku Wongrong wong rung ahli sunnah. Yo yakin tenan aku nah, iku tak dan saya kenal orangnya. Ya artinya nggak apa-apa kalau kalau dia begitu nggak apa-apa. Ya bolak-balik kulu hisbim bimaladehim Dia nyontohkan itu di Syiah di Iran. Iran dulu ahli sunnah itu banyak. Tapi ketika penguasa itu lebih dekat tokoh-tokoh Syiah, lama-lama jadi negara Syiah karena wilayah wilayatul faqih itu dipegang nopo Syiah. Dulu Arab Saudi tidak semuanya Wahabi. Gara-gara pendiri Abdul Aziz itu setelah dari revolusi menang Abdul Aziz, Ali Saud istilahnya. Ali Saud itu dekat dengan Abdul Wahab. Lama-lama jadi faham nopo Wahabi karena Abdul Wahab sama Ali Saud itu dekat. Makanya sekarang daerah ini Saudi Arabia. Sebenarnya jeneng Saudi itu ilegal, itu nama pribadi tapi karena dia penguasa Arab, lama-lama jenenge Arab nopo Saudi itu Ali Saud yang sekarang punya anak Fahad Abdullah itu dulu bin Abdul nopo Aziz. Sekarang turunannya habis tinggal yang sekarang ini, kalau nggak salah ya, yang sekarang jadi raja itu mungkin adik terakhir. Setelah itu generasi kedua, ketiga berarti ketiga. Lalu ngomong alim seneng orang tahu neng di neng Arab, tapi gak kelamun muni Saudi. ini untuk negoro jadi diakoni wae mbae. Gitu. Jadi muni Arab Saudi pada karo muni Indonesia Soekarno gitu. Muni pada karo muni Indonesia Soekarno. dari ya, Arab Saudi jenis Arab asli ini. cuma gara-gara revolusi politik ditambahin apa? Jadi sehingga kesannya nak orang turunan Saudi gak iso. Ya iso jadi rojo, jadi ahli Saud, napa? Ya ya, cuma melok-melok ngomong paham ya sebagai kebenro Artinya apa? Dari sekian contoh itu betapa pentingnya ulama ahli sunnah dekat pejabat dan bisa mensun ikan. Ya, nyatane tenan. Ya. Kados pilpres kemarin, mbok suni mbok ora iku wabe calon presiden selawatan tenan. Ya. Mergo dhekne ngerti trene saiki napa? Mbok latihane gapan yo ya ora tapi kan terus masal. Lebetin ini memang teori itu sama-sama mungkin benar. Begitu juga teori tuku tanah ini kula contohkan. Sama saya kita bedei. Ono tanah pinggir ratan, pinggir Malioboro misalnya pinggil Malioboro Mustafa Beruhin itu ahli dakwah terus ngandani niki ampun nggih maksiat maksiat itu dosa jangan cangkruk atau mriki katokan cekak wong itu maksiat dosa so, naraden ceping, kamu siapa kok brand? lu siapa kok wani ngeloroi aku jajal misalnya Mustafa Suga di desa miliar buat sak triliun tanah ning niku dituku kabeh bareng ngono ana wong katokan cekak maksiat ning kono Kau aja ning kene, Nduk. Kamu siapa? Sing duwe. Barang. Gampang di nganggo dakwah kiai mbek tuku. Jawab mawon sing. Lah ini dakwah bil hikmah mbek bil mal cepet di. Bil mal kan. Dan itu ya ndak menyalahi Quran wajah itu bi amwalikum. Mulane kula termasuk ngrasa dosa perkara ora sugih nganti ngoten niku paham. Tapi nek aku sugih nganti ngono ora sida kalih ngaten iki. Mulane kula niku ya pis paruh ngoten mawon. Lah sing sugih ora ngape bergorong kelar tuku. Mulane niki sing santri kula sing sugih-sugih nak kuat iku tuku tanah sing potensi digo siap nah himungkar paling cepet ning niku. Mergo anggere takoki lu siapa? Sing duwe iku leren wis. lengket nggih to nggih. Gon-gon dalan sing digo siap ambo itu kan suwi, tapi nek iku mbok tuku, terus tetap tinggu. Nak ngusir kan gampang. Lu siapa kok ngusir sing sing duwe? Gampang di. Nah, mulane mulai dhisik iku agama ora iso ninggal wong sugih. Bilal iku melarat. Dadine wali mergo melarat sabar ning tauhid. Tapi sing nyelametno donyane Abu Bakar. Dadi pancen mlakune agama kombinasi melarat ambek sugih. Mulane sing melarat ora usah donga sugih perkara gue kombinasi <laughs> Tapi nek wis bosen banget yo ya oleh lah maksudnya gitu. Nah, dulu ngeten ya tak bare Gusti contoh melarat gue lagi mau nonton, wonten Gusti. saya <laughs> tidak mendesak harus saya, tidak mendesak harus apa? Saya. Kita gue mau suwi ya Gusti Tadi contoh mau nopo. Faham gitu. Terus nahi mungkar niku gak wonten istiadat. tadi. E, gak sama nahi mungkar dalam politik yang nonton. Dulu di Rembang, Dulu di Rembang juga banyak lokalisasi. Kalau masih ingat kecil saya dan ya kuat karena di backing oknum-oknum tertentu. Tapi ketika bupati itu mulai dekat kiai. Pernah era kakak saya kandung itu wakil bupati. Setelah itu anaknya Kiai Holil Sekarang itu teman saya malah yang jadi bupati. Itu ya rubahnya luar biasa karena ya guyonan mereka paling nyai kus dakwai kesuwen. Bupati gampang kus gawe SK ngongkon satpol PP. <laughs> Artinya jangan kira orang-orang baik yang lewat pejabat itu tidak kalah kontribusinya ya banyak juga. Ini bakas sing soleh loh, ini bakas sing nopo soleh. Artinya kullu hisbim bima ladaihim farihun. Yang yakin dengan kebaikan bentuk ini juga banyak. Kowe aja mau meyakini dhewe apa? kok Mustafa. Langgare cilik tapi istiqomah nak bar wiridan ra donya. Iku ya apik, tapi dene ya ben yakin bener dhewe ben terus. Nah dene yakin terus nyalon bupati kan malah dadi kan. tapi jangan merasa benar sendiri. Ya yakin saja kalau dia benar. Tapi jangan yakin benar sendiri karena dia tidak bisa bikin SK untuk membubarkan tempat mak sia. Utau oleh suatu kota tanah sing nopo apa? sia. Jadi pilihan pilihannya bubarno niku. Nah, nah sama takok, nah nang ulama ra kalah, goblok kena ulama kalah. Ulama tetap paling bener. Perkarane piye? Wong sugih mau iso ngusir wong maksiat kota nae ning tanah liya, tapi ra iso ngilangno maksiat mentale wong iku. Lha iku sing rada betah ngilangno sak mentale iku ulama. Mulane ulama takoi, "Lah kok iso tapi zaman ra iso ngusir kok gon maksiat. Tapi mau pindah tok wonge tetep maksiat." <laughs> Lah sing iso nobatno iku ulama. Ya Rodok menang meneh maksudnya ya lumayan. Mulane kula nganti saiki cek susah. Kula nate maca kitab ana cerita, muga-muga ora bener cerita iku. Tapi kudo kadung maca. Ajane nyesal kula maca niku. <laughs> Tapi kula kadung mau maca. Jadi ono wong mati sahid, wong melarat, wong lomo suge, ambek kiai alim. gue neng pintu swargo. Wis jelas swargo. Lu gue so bantah-bantahan. Jadi si mati sahid saya dulu karena jelas di hadis-hadis sokai itu mati sahid itu spesial. Jadi saya paling berhak masuk dulu. Jadi si melarat enggak. Di hadis-hadis orang melarat sabar itu spesial. Jadi saya dulu. Jadi sing suka enggak. Orang kaya dermawan itu spesial. Jadi saya dulu. Ulama yang menengah ya, roh wong telu goblok Betapa dekat paling terpelajar. Jibril tak kok. Hei eh, kira sabar, kue karo nak kira sabar mbus warga, jari sopo, jari ini ulama. Ojo disi guru ya. Nih sepakat berarti satu sepakat. Eh, suge dermawan, kue koro nak ngono ku apik jari sopo gue jari kiai, ojo disi gurumu. Berarti dua sepakat. Paham ya? Hei eh, mati Sahid, kue koro nak Sahid gajarannya gede. Eh, kata Pak ulama, ojo disi gurumu. Tiga orang ini sudah ikhlas ulamanya dulu karena tiga orang tahu itu dari apa ulama ya bisa disepakatkan ulamanya dulu ya ya Jibril kita sepakat ulama saya gelem mas saya mau mondok kulo nunggu niku <laughs> gitu gitu sampai saya marah itu gerutu sung suge menangan mulai dulu kan itu akhir <laughs> karena deh sing su, sing ulama itu rawani di sini sing biaya itu rawani kenapa kok mandek niku Jibril sing biaya itu lalu niku niku akhirnya balik si mana kan sama serbir hukum dunia kan orang suke menang menangan Baik, kalau cerita itu muka-muka rata nanti kalau kadung mau coba rati ketun lah <laughs> mau cerita dulu. Karena akhirnya ulamanya kalah kan. Pas padahal tiga orang ini sudah sepakat. Kalau kalau lama es eh, pokoknya melebur ayah ayo terang. <laughs> <laughs> artinya terus mlebu nae ora usah nerangno. Wong sing sing biayai yo mesti swarga ya to nggih. Mung urutan-urutan ngono ora terus mlebu neraka kan yo mboten. Mung urutan mawon kok gegere. Tapi lewat ngaji ini Anda menjadi tahu. Jadi yang yang biasa toreko, biasa wiridan, jangan menafikan orang-orang soleh yang mungkin meyakini ada efektivitas pakai kekuatan politik dan harta. Paham ya? nyatanya ya iya. Misalnya tanah-tanah sing potensi nggo maksiat sampean tuku ya nggak mungkin tiga maksiat. Kulo je eling. Kulo nu gada guru, guru kulo nu kata. Di antara ini saya punya guru punya tanah luas di perbatasan, luas sekali. Itu zaman itu mau dibeli Cina itu 2 miliar. Yang zaman itu harga rata-rata sekitar 700 ribu, 700 juta. Mau dibeli 2 miliar. Itu Beliau tidak boleh. Bilang sama saya, nak nganti di tuku Cino perbatasan, nak golonte dosa kurang nganti mati. Wes melarat rah bakal tak del. Jadi banyak juga orang yang meyakini adol tanah neng wong sing potensi di maksiat itu dosa gede. Nah, suatu saat ini kejadian lagi dan beda lagi. Ini ya guru saya tapi beda lagi. Ada orang punya tanah yang potensinya itu hanya 100 juta karena yang beli Cino dijual 200 juta. Satu keluarga haji semua dipakai haji. Itu semua keluarga kiai ini tidak ada yang datang. Kue ku atau orang kaji, timbang kaji tanam buat dol Cina sing potensi digo maksiat. Tangisan deh. Dibatalo ora Artinya banyak juga orang yang punya strategi sampai begitu, nganggep begitu itu jihad, menguasai tanah itu apa? Jihad. Karena dengan kita kuasai untuk sujud ya kita, yang masih yang toat ya kita, mengendalikan untuk apa juga kita. Oke, dengan kita punya kan mengendalikannya ya kita untuk apa ya kita. Dengan tidak punya ya tidak kita kan. Nah, nek cerita kan terus wong melarat terus kulo rugen kan musibah tenan. Wong kulo yo ya ora tau duwe akeh. Tapi masalahnya kulo rapati nyesal. Misalnya kulo niku kan terus lewat jalur ulama. Sing nyesal kan rugen, jalur apa terus? Wiridan kan, wiridan ra suwe kondo kulo. Kulo kula dijajahi toreko ora tau tak lakoni Gus. Kulo nak wiridan mboten apa betah. Terus jalur apa? Kere sabar mau kan. Lah iku kudu ikhlas kalah meneh ning swarga, paham ya? Mergo kok kiyaine ya dhisikna sapa? Wong sugih. Tapi cerita iku yo ya aku ya ora percaya, tapi masuk akal. Kula niku yo ya, wah. Sampeyan percaya gak? Ibu Bora roh mawon niku terus ora kula Ibu Bora roh. Jadi niki ngaji penting ya ben mboten falatu anfusakum. Wong ora usah sok suci kebenaran toreko itu ya benar, orang fakih ya benar, orang wiridan yang benar. Tapi sebetulnya mungkin pejabat yang kita kira dekat dengan subhat itu juga banyak amalnya kan, karena mereka bisa bikin SK berapa ratus tahun doli gara-gara SK wali kota itu dibubar. Sama tak cerita nih, anaknya Yusuf Kordowi yang terkenal ngarang fikih zakat itu akrab sama Sutioso. Saya dulu itu ikut proses menerjemah fikih zakat Memang saya ada orang politik juga nggak orang kaya, tapi saya ikut ikut proses. Hanya saya di antara tim yang ikut menerjemah. Itu gara-gara dekat kiai itu Sutioso memutuskan Kramat Tungkak. Itu dulu kan tempat prostitusi terbesar juga. Sekarang dirubah jadi Islamic apa? Center. Itu baru kayak kiai tanpa pejabat. Pejabat karena pejabat yang punya SK. Tapi fungsi ini kiai bu hilang no pejabat roh pentingnya ngono itu dikandani kiai. Lah sira mlebu kan rugen tok kan berarti jalur <laughs> karena Mulane sini kudu tuduh be aku. Ini kan masalah engko nang akhirat dia ya tetep kalah ya harus saiki persiapan <laughs> paham ya. Ya persiapan bus warga wae tapi ora usah nomor apa? Ora nomor Arab. Jadi kurang contohnya, keramat tungka itu yang bisa memusnahkan itu ya dulu ketika Sutioso gubernur dan dia dekat sama anaknya Yusuf Kordowi, Yusuf Kordowi terus punya figur zakat. Lama-lama figur zakat jadi tren. Sampai di Jakarta ada Basnas, ada Rumah Zakat, sekarang di Jogja ada Lazis, ada macam-macam. Barokahnya e trennya figus. Dulu zakat itu enggak jadi kebutuhan, tapi setelah jadi tren saya ingin orang zakat itu izin. Banyak pegawai-pegawai itu yang nggak sholat tapi zakat. Jadi tak ya kenapa? Tren Pak Ba izin jadi. Kesannya kok antisosial, jadi kesannya anti apa? Melanu kulon kadang ya. Makanya bapak dulu, bapak itu anak anak pertama itu disekolahkan, ya sempat jadi pejabat. Itu sirinya kenapa Mbah Hasim Asari Salim itu Gus Wahid kan belajar bahasa Belanda sampai Inggris. Walawal zaman Gus Wahid jadi menteri agama. Andai kan Gus Wahid tidak menteri agama, mungkin cara berislam Indonesia tidak sunni. Karena Gus Wahid pertama jadi menteri, terus jadi ahli sunnah. Lama-lama sekarang jadi tren, menteri agama Indonesia harus ahli sunnah. Nah, Naga ya rapantes, mau disi-disi ya Ahli sunnah. Ula, tapi kadang santri fanatik, tapi Gus Wahid seralim koyo abai. Lah kita fanatik repot kan nggak ngakui kebenaran dengan bentuk lain. Warit itu jenenge apa? Warit. Jadi saniki ngaji kita kudu sadar kullu hisbim bima ladaihim farihun. Nah niku dicap elek nak wong rasa bener dhewe. Sing apik anfusakum huwa a'lamu bimanit takum. Kalau aku jek eling diceritani ada kiai alim ini kisah nyata. Alim banget. Kulo mawon ngakoni nak dene wong alim. Ya alim banget. Tapi wong alim lah aku narapati rapati duwe dhuwit iku duwe sandal anyar kowe eling. salah ya wong alim rapati duwe dhuwit. Dekne salat nih masjid pinggiratan, masjid umum. Gurine gue ana wong rambute gondrong tatonan. Ame nututi dekne. Dekne curiga sandale didelekno. Bareng ngono jebule wong tatonan nututi kabeh makmum. Ini ape juk sepuro isin. Ora juk sepuro tau sudzon. Lah iya repot to ngadepi ngoten. Cara ya alamat lahir ku preman. Jebule nututine niat ape? Makmum. Kuwet tuh pol dekne ndelekno sandal. Piye ku carane istighfar? <laughs> Ayo repot to ngadepi. Lho lah iya jangan kira sama tak cerita nih, Islam Islam sing ijek preman ning dalan-dalan. Saiki wong Kristen gawe gereja iku wedi kiai apa wedi wong Islam preman? Wis jawab jujur. Wedi Islam preman, kok nak kiai ora ngarah piye-piye, cara mangkel lo iku prosedur. Tapi ngadepi Islam preman. Dobong. Lah ya mesti kadang itu ada fungsi yang kita pun ndak bisa menggantikan fungsi mereka. Meskipun kita tidak pernah membolehkan anarkisme, tapi selalu ada kebaikan yang kita orang baik pun kadang tidak bisa. Kiai sing penggawaannya itikaf ning masjid. Ape, kita sepakat ape. saya kira orang kesasar ning dalan, sing nulungi wong dalanan tak kiai sing itikaf. Saya kira orang kecelakaan ning dalan, tabrakan sing nulungi wong itikaf tawong sing cangkruk ning dalan. Neng dalan. Berarti ada kebenaran yang kita pun orang baik kadang tidak bisa melakukan. Dan oh, tapi orang sabuk walik model wong LSM. Berarti ampuh yang di jalanan fungsinya lebih banyak timbang yang di masjid. Wah, yo kasus. Terus buat simpul model LSM yo. Ya tapi nak buat simpul lo yang terbaik tetap yang di masjid yo keliru juga kan kowe mungkiri fakta kan. Yang bener ya ulama tetap falatu zaku anfusaku. aku merasa sok nopo Suci es biasa es Semua yang lakoni Kata kados kula mulang-mulang dengan tani mati wes sesuk mati di Rabaya wae mati napa? Mati dhek. Mun kula terusno gitu terus eling-eling napa? Kul hisbim bima ladehim napa? Farihun. Bal kulubuhum balik utawi atine kufar ayil kufaru tegese utawi atine wong kafir fi khomratin ing dalam kebodohan jalat tegese kebodohan min hadza saking ikilah Quran wong kafir ku blas gak gelem pahami Quran walahum lan tetap kedua kafir amal uti ono kelakuan min ini dalika kang ora kelakuan sing Koyok dilakoni wong mukmin. Jadi wong kafir wis ora paham Quran duwe kelakuan sing elek sing ora podo, be sing dilakoni wong mukmin. Ilmat kuri kang disebut mukminina kedhe pira-pira mukmin. Hum kang te kufar lah maring amal wa naiku ngelakoni kape. Fayu ada puna mongko den siksa sapa kufar alih ing atase amal walami hatta